Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah <clears throat> Senantiasa kalimat yang mulia ini kita haturkan kepada satu-satunya Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> Satu-satunya pencipta Yang menciptakan semua yang di langit Di bumi Bahkan di kedalaman lautan Zat yang maha hidup Maha melihat Dan juga maha mengetahui segala sesuatunya yang tidak ada sekutu baginya dalam menciptakan tidak ada partner baik di langit maupun di bumi jadi kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya guru, kiai, suri tauladan dan nabi yang kita ikuti, kita cintai dan kita hormati semuanya sebagaimana Allah dan malaikatnya memberikan salam kepada beliau dan juga sebagai balas jasa setelah 23 tahun dari masa hidup beliau dihabiskan untuk agama ini 13 tahun di Mekah semuanya dengan pengorbanan dianggap penyihir, penyamun dan puncaknya diusir dari kampung halamannya Mekah dan kita tahu bagaimana beratnya dan pedihnya bila seseorang diusir dari kampung halaman dan juga 10 tahun fase Madinah semuanya diisi dengan dakwah dan jihad sampai Allah menurunkan surah Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan agama kalian, nikmatku pada kalian dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Maka sangat wajar kalau kita sebagai pengikutnya yang setia mengucapkan salawat dan taslim kepada beliau dan kalau kita gabungkan dua kalimat mulia ini kita katakan Alhamdulillah <clears throat> Wassalatu wassalamu ala rasulillah Ini kurang lebih pertemuan yang ketiga Dari pengajian yang saya isi di Al-Hujjah sebenarnya Dan untuk hari ini sementara dialihkan ke Albina Kalau tidak salah karena ada acara di sana Dan setelah diskusi dengan teman-teman panitia yang mengundang saya Maka alangkah baiknya kalau temanya lebih intens dan kita memilih kajian kitab. Dan kitab yang saya pilih sebenarnya Minhajul Muslim. Kitab ini cukup tebal, membahas banyak sekali bahasan dan kitab ini menurut saya Allah alam kamus umat Islam yang sebatas ilmu saya saya tahunya buku ini sangat bagus, sangat lengkap dan layak untuk dikonsumsi dijadikan sebagai salah satu buku yang disimpan di perpustakaan rumah. Minhajul Muslim ini diterbitkan oleh Darul Haq dan cukup banyak buku ini membahas tujuh bahasan. Ada masalah akidah, masalah ibadah, masalah akhlak, muamalah, pernikahan dan rumah tangga, hukum waris, hukum pidana dan peradilan Islam. Jadi ada tujuh bahasan dalam kitab yang dibahas dalam buku ini dan nanti insya Allah satu persatu buku ini akan kita bahas bab-babnya. Ini gambaran tentang buku yang akan dibahas. Dan saya sempat hubungin Darul Haq kemarin untuk memesan buku ini agar teman-teman peserta yang hadir di taklim bisa memilikinya. Tetapi Darul Haq lagi tutup. Kemarin lagi ada acara sehingga uh, tertunda pesanannya untuk hari Senin nanti Insya Allah mungkin kita akan mulai bahasannya di pertemuan akan datang. Jadi saya tidak bahas sekarang, tapi saya akan bahas di pertemuan akan datang kajian kitab ini. <clears throat> Dan kita akan bahas pada pertemuan sekarang ini tema lain, tema lepas berhubungan dengan masalah akidah. Dan saya berikan judul tema itu bekal dunia akhirat. Tema ini tentu sudah diupload di YouTube dan sudah cukup banyak pengunjungnya. Tetapi ilmu tidak ada salahnya kalau diulangin <clears throat> karena memang sangat dasar sekali berhubungan dengan masalah akidah. Setiap orang saudaraku membutuhkan bekal dalam kehidupannya, dalam setiap aktivitasnya. Mau makan saja butuh bekal, kita butuh bekal energi di tubuh kita, butuh bekal melangkah, mengangkat dengan tangan, menjama, mengambil, memasak, lalu mengunyah. Butuh bekal, membeli produk-produk yang akan kita makan. Orang ingin hilang laparnya butuh bekal. Ingin hilang hausnya butuh bekal. Ingin pinter butuh bekal. Semuanya membutuhkan bekal. Tidak ada yang tidak membutuhkan bekal. Tetapi sebagai seorang muslim ada bekal yang dititip beratkan oleh Allah Azza wa Jal yang kita kalau jadikan itu sebagai bekal utama kita maka yang lainnya jadi mudah bekal ini kalau dimiliki orang lapar bisa jadi kenyang orang miskin bisa jadi kaya orang bodoh bisa jadi pintar orang penakut dan pengecut bisa jadi pemberani bahkan orang yang pelit dan perhitungan bisa menjadi dermawan. Orang yang buruk, jahat, bisa menjadi orang baik. Karena bekal ini bekal yang ditunjuk langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan makanan, bukan minuman, bukan pakaian, bukan kendaraan dan bukan rumah yang mewah. Bukan status sosial yang bagus, jenjang akademik yang tinggi, tetapi sesuatu yang sangat luar biasa, yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Setelah menjelaskan masalah haji, Allah berfirman di tengah-tengah ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu. Dan berbekallah kalian untuk kebahagiaan kalian, kesempurnaan hidup, memenuhi kebutuhan kalian di dunia dan juga untuk kebahagiaan di akhirat. Fa inna khairaz zadit taqwa. Dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Wattaquni ya ulil albab. Dan hanya bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang perlunya bekal dan bekal yang ditunjuk adalah ketakwaan. Disimpan dulu ayat ini di benak kita. Sisi yang lain, dari tadi kita sudah pegangi kita butuh bekal. Dan Allah sudah tunjukkan bekal terbaik adalah takwa. Disimpan dulu ayat ini. Al-Baqarah 197. Kita lihat Sisi yang lain, setiap teman-teman sekalian ingin rajin mengerjakan ibadah, kepatuhan kepada Allah, apa saja. Sholat, puasa, baca Quran, apa saja. Haji, umroh, apa saja ibadah. Bentuk-bentuk kepatuhan kepada Allah yang akhirnya membawa kita ke dalam surga. Cara yang terbaik dan paling efektif membuat kita semangat, istiqomah, untuk mengerjakannya itu adalah cara yang paling efektif. Ada poin-poin lain tapi ini cara efektifnya mencari tahu janjinya Allah di ibadah itu. Namanya dalam ilmu hadis itu al waad Al-wa'du artinya janji positif Allah di ibadah itu. Misal gini. Kalau teman-teman ingin rajin bangun sholat malam, tahajud. Caranya gimana? Saya jamin tanpa bunyi jam beker, ya, tanpa memaksakan diri untuk bangun, kita bisa bangun dengan sangat mudah. Coba sebelum tidur malam hari, baca 5-6 hadis saja tentang kelebihan sholat malam. Allah kasih apa sih kalau saya sholat malam? Saya dapat apa? Coba tanya itu pada diri kita sendiri dan kita cari tahu informasinya dari wahyu. Dikasih apa sama Allah orang sholat malam tuh? Dan di dalam agama kita, kita boleh, di dalam agama kita boleh untuk menanyakan kalau saya buat ini, saya dapat apa? Kalau saya buat itu, saya dapat apa? Misal, saya sholat, saya dapat apa? Dari Allah yang memerintahkan sholat. Kalau saya puasa, saya dapat apa? Kalau haji, saya dapat apa? Kalau sodokal, saya dapat apa? Kenapa kita mengatakan itu boleh? Karena memang Allah yang memerintahkan kita, Allah yang menjanjikan itu. Setiap ibadah pasti ada janji Allah di situ. Tidak ada ibadah yang tidak ada janjinya, nggak ada. Pasti ada fadilah kalau bahasa ceramahnya. Coba kita buat buka buku-buku hadis dasar misalnya Riyadus Salihin kita baca pasti ada bab fadilah sholat duha, fadilah sholat malam, fadilah sodaka, fadilah puasa sunnah. Disebutkan fadilah. Apa itu fadilah? Itu janji positif Allah. Artinya setiap kali kita baca ada motivasi di dalam hati kita untuk mau mengerjakan karena kita tahu ada janjinya di situ. Semua ibadah tidak terkecuali, semuanya ada janjinya. Makanya kita temukan semua ada fadilahnya, bakti dengan orang tua lah, haji lah, umroh lah, jihad lah, semuanya ada fadilahnya. Dan fadilah ini wahyu. Kalau dibaca, dia akan menyentuh hati. Yang dia sentuh adalah dan kalau sudah hati yang disentuh sudah lain. Ah, hati ini mahkotanya jiwa. Kata Nabi SAW dalam jantung maksud saya. Kalau di dalam hati, dalam jiwa, di dalam diri manusia ada segumpal darah. Kalau dia baik-baik semua. Kalau buruk-buruk semua. Itu adalah jantung manusia. Wahyu ini datang menyentuh jantung manusia. Biasa juga orang membahasakan hati, tapi lebih tepat sebenarnya dia jantung manusia. Begitu pula pada saat kita mau meninggalkan keburukan. Kalau misal ada teman-teman bilang, saya biasa dusta Ustaz. Saya masih suka bergaul bebas. Saya masih minum khamer. Atau apalah ya, kira-kira pelanggaran. Gimana caranya supaya bisa saya tinggalkan gitu. Mudah saja. Kalau mau cara efektif dan cepat, harus jantung yang disentuh. Dan tersentuhnya ini satu-satunya yang paling kita adalah wahyu. Cari tahu ancaman Allah di dosa yang sedang kita lakukan. Istilah ilmu hadisnya al-wa'id. Kalau tadi al-wa'ad, janji positif Allah di ibadah yang kita kerjakan. Kalau al-wa'id, ancaman Allah di dosa yang sedang dilakukan. Ini orang dusta diapain tuh? Oh ada hadis nanti lidahnya akan dipotong, nanti akan diminumkan timah panas, nanti akan begini dan begitu. Orang zina, diapain orang berzina itu? Orang riba, diapain orang riba itu? Coba baca wahyu, maka insya Allah ya, karena dia menyentuh dari dalam lubuk manusia, maka pasti akan dia berubah. Kita akan khawatir tuh. Maka pengajian seperti ini, pada saat kita mengingatkan memotivasi sesuatu dengan janji-janji Allah akan membuat Anda bubar, Anda mau kerjakan. Pada saat diingatkan tentang ancaman pelanggaran, maka Anda akan merasa berat dan akan meninggalkan. Ya. Nah itu sementara penyampaian dalam pengajian sama saja dengan dibaca. Gitu. Jadi ada janji dan ada ancaman. Orang riba diapain? Oh ternyata ada hadis Nabi berbunyi satu dirham riba itu lebih berat daripada berzina dengan 36 lebih, lebih berat daripada berzina 36 kali. Oh ternyata berat sekali ya terus kita baca ancaman-ancaman Allah di situ, kita akan berhenti. Saya sangat yakin itu. Karena itu terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat jahiliyah dulu Mekah, Umar bin Khattab mengatakan saya pecandu berat minuman keras. Sampai Umar bin Khattab mengatakan saya kalau satu hari nggak minum dalam riwayat lain dikatakan satu hari waktu di masa jahiliyah saya pusing nggak bisa harus minum mabuk ikut partisipasi menyiksa kaum muslimin sebelum masuk Islam. Tapi bagaimana pada saat wahyu masuk ke dalam lubuk jantungnya, hati Indonesia mengatakan lubuk hatinya, maka secara otomatis berubah total menjadi figur yang sangat dekat dengan Allah. Kalau dulu syaitan menemani dia untuk supaya minum khamar, kenapa sih dari syaitan di masa jahiliyah, setelah dia masuk Islam, dia kenal iman, ya, dalam hatinya sudah masuk wahyu Allah, berubah. Syaitan jadi takut kalau bertemu dengan Umar. berubah semua. Ya. Jadi poin ini penting. Baik, kita tarik poin ini, kaidah ini ke dalam masalah ayat tadi 197, takwa. Allah suruh jadikan bekal kita adalah ketakwaan. Ada dua hal yang mendasar yang harus kita bahas di sini. Yang pertama, apa kelebihannya takwa itu. Kalau saya bertakwa saya dapat apa? Yang kedua, apa itu takwa? Takwa itu sebenarnya apa? Saya mau jadikan sebagai bekal, tapi saya mau tahu takwa itu apa. Karena Allah bilang tadi, berbekallah kalian dan ketahuilah sebaik-baik bekal adalah takwa dan hanya bertakwa kepada saya wahai orang-orang yang berakal. Apa takwa itu? Ini nanti jadi inti bahasan kita. Namun sebelum kita masuk ke inti bahasan apa itu takwa, kita akan sebutkan dulu fadilahnya, waatnya, janji positif Allah bagi orang yang bertakwa. Teman-teman sekalian, saya susun sebuah tulisan judulnya Bekal Dunia Akhirat ini insya Allah juga akan dirilis dalam bentuk buku dan sudah mayoritasnya rampung Alhamdulillah. Saya menemukan pada saat saya membongkar-bongkar mu'jam, maksud saya membolak-balikan mu'jam al-fadl Quran khusus satu buku mungkin tebalnya seperti ini gitu kan isinya cuma bagaimana caranya mencari ayat Al-Qur'an di surah apa di ayat berapa gitu saya temukan subhanallah ada 226 ayat Al-Qur'an yang bicara tentang takwa tidak ada ibadah sebanyak ini fadilahnya nggak ada takwa ini luar biasa nggak sholat, nggak jihad, semua itu dikalahkan. Takwa ini sampai 226 ayat. Sholat itu kalau nggak salah terdapat 77 ayat. Ya. Sholat itu sudah dianggap banyak sekali fadilahnya. Tapi takwa ini ternyata 226 ayat. Banyak sekali. Yang semuanya janji positif. Saya akan sebutkan sedikit saja. Tidak tidak semuanya karena terlalu banyak. Ada yang paling menarik dari 226 ayat itu ada empat ayat yang menarik perhatian saya. Karena empat ayat, ada lima ayat sebenarnya, tapi empat ayat ini ada di satu surah. Dan satu surah ini ayatnya berentetan, berdekatan. Surah At-Talak, surah nomor 65, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5. Empat ayat ini semuanya membahas masalah fadilah takwa. At-Talaq ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5. Empat ayat di dalam surah At-Talaq berurutan. Ayat 2-nya bunyinya di akhir penutupan ayat 2 itu berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya makhraja. Makhraja ini kalau kita mau fahami secara letter letterlet dalam bahasa Arab teman-teman sekalian, kalau orang Arab lagi jalan di satu jalan dan sempit sekali buat dia, tubuhnya susah untuk bergerak. Kemudian dia dapat ada ujung jalan itu sebuah e, tempat yang tiba-tiba mempertemukan dia dengan lapangan luas dia bisa lari. Tempat transisi dari sempit ke luas itu namanya makhraj. Ini bahasanya ya. Biawak itu hewan yang cukup lumayan besar badannya. Tapi kalau kita temukan lubangnya kalau di padang pasir, beda dengan biawak di Indonesia tentu. Biawak di Indonesia bisa sembunyi di belakang tembok, eh, kadang-kadang di pohon dan seterusnya. Kalau di padang pasir ini biawak ini biawaknya gali lubang di bawah di padang pasir. Itu kalau kita lihat lubangnya, lubangnya kecil seperti lubang semut. Tapi di bawahnya ada biawak tuh. Jadi biawak ini punya ciri khas. Dia kalau mau masuk, dia kalau buat e, lubang, dia masuk ke dalam, lubang itu ditempelin lagi sama dia. Jadi tinggal kecil seperti lubang semut saja. Jadi orang nggak tahu, musuhnya nggak tahu kalau di bawah itu ada biawak gitu. Nah biawak ini kalau mau keluar, dia menubrukkan kepalanya ke lubang itu menggali kembali sehingga cukup untuk tubuhnya keluar. Nah, pada saat biawak keluar dari lubangnya itu, akhirnya dia bisa mengangkat kepalanya dan menghirup udara di luar. Ini lubang yang besar ini dinamakan makhraj. Tempat dia keluar gitu. Sehingga dia dari gelap sempit menjadi keluar. Kalau teman-teman lagi umroh dan haji, maka coba lihat pintu darurat di hotel itu ada tulisannya pasti mim kha ra jim makhraj. Jam jalan darurat ya kan? yang bisa mengeluarkan pada saat penting lagi genting liftnya mati kebakaran ditulis makhraj jadi makhraj ini sebenarnya jalan keluar dari masalah yang berat yang sedang dihadapi ini janji yang pertama Siapa yang bertakwa sama Allah, Allah pasti berikan makhraj. Kemudian ayat ketiga, ayat ketiga dari surat Talak ini fadilah yang keduanya. Allah bilang wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan kepadanya rezeki kebutuhan dipenuhi kebutuhan rezeki itu kebutuhan hamba. Jadi bukan cuma makanan, minuman, semua yang dia butuhkan untuk roda kehidupannya namanya rezeki dan Allah akan berikan rezeki wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib dari tempat-tempat dan sumber yang dia tidak tahu. Ini fadilah yang kedua. Diberikan jalan keluar dan dipenuhi kebutuhannya. Fadilah yang ketiga di ayat keempatnya. Allah bilang di penutupan, penutupan ayat keempat, "Wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan ayat kedua tadi makhraj itu jalan keluar. Allah bilang jalan keluarnya di ayat kedua yusra. Dimudahkan. Jadi para ulama mengatakan kalau seandainya Allah cuma sebutkan di ayat kedua makhraja ya, jalan keluar tanpa ada penjelasan seperti di ayat keempat yaj'al min amrihi yusra Allah mudahkan jalan keluarnya itu bisa saja orang untuk sembuh operasi dulu. Mungkin untuk memenuhi kebutuhannya hutang dulu. Tapi ayat keempat memastikan orang yang bertakwa kepada Allah dipastikan ya. urusannya mungkin tidak tidak operasi bisa sembuh. Tidak perlu utang bisa selesai terpenuhi kebutuhannya. Jadi ayat keempat di at ini menjabarkan dan menguatkan ayat kedua jalan keluarnya akan mudah. Di ayat kelimahnya, ini fadilah yang keempat. Wa may yattaqillaha, ini berentetan semua ya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'dhim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan lipat gandakan balasannya. Jadi kalau yang orang biasa dapat 10, dia dapat 20, didobelkan. Dan Allah akan bersihkan, maafkan semua kesalahannya. Jadi fadilah yang luar biasa. Ini empat ayat berurut di surah At-Talaq. Ada ayat yang lain dan saya cukupkan dengan ayat ini di fadilahnya karena cukup banyak tentunya. Surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 133. Ini tentang surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasy rajim." وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين Bergegaslah kalian, berlumba-lumbalah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian dan kejarlah surga itu. Surga bukan sebuah istana kecil yang luasnya seluas langit dan bumi yang hanya disiapkan, dijanjikan diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya penghuni surga hanya orang yang bertakwa. Tidak bertakwa nggak bakal masuk surga. Jadi jelas surga hanya orang yang bertakwa. Jadi di dunia tadi kebutuhannya dipenuhin semua tuh. Jalan keluar diberi rezeki, diampuni kesalahannya. Uh banyak sekali. Tambah di akhirat tidak akan masuk surga kecuali orang yang bertakwa. Baik, coba kita pertemukan dalil-dalil ini. Al-Baqarah tadi 197 menyuruh kita untuk menjadikan takwa sebagai bekal. At-Talaq ayat 2 sampai ayat ayat 5, kemudian Al-Imran ayat 1333 menjanjikan takwa dengan begitu luar biasa. Semua permasalahan dipenuhi di dunia, di akhirat masuk surga. Siapa yang tidak mau dengan ini? Luar biasa. Kalau begitu berarti tinggal pertanyaan kecil. Maukah Anda bertakwa? Tentu saja jawabannya iya. Hah? Mau bertakwa nggak? Hah? Cuma tiga orang yang nyaut. Masih hidup nggak ini? Berarti pertanyaan jawabannya mau bertakwa. Sudah tahu disuruh jadikan bekal, fadilahnya banyak. Ini 226 ayat baru 5 ayat yang saya bahas. Ini masih banyak. Masih banyak. Ada ayat lain berbunyi innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah selalu menemani orang yang bertakwa. Selalu bersama orang bertakwa dan orang yang selalu berbuat kebaikan. Dan ada banyak hadis, ayat 200 lebih, gitu kan, semuanya. Sekarang pertanyaannya tinggal puncak bahasan, apa itu takwa? Takwa ini cukup banyak ulama memberikan definisi. Banyak sekali. Tapi yang menarik perhatian saya definisinya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali pernah berkata, waktu ditanya tentang takwa, beliau bilang at-taqwa al min minal jalil. Ini jadi empat potongan definisi sederhana Ali bilang. At-taqwa potongan pertamanya al min minal jalil. Artinya takut kepada Allah yang maha mulia. Nanti akan kita jelaskan bagaimana takut kepada Allah sementara Allah tidak kelihatan kalau kita takut dengan singa, harimau, tahu di depan mata kita bisa menerkam. Tapi di sini kita disuruh takut kepada Allah. Gimana caranya takut kepada Allah? Allah nggak kelihatan. Ini akan jadi bahasan nanti. Kemudian beliau mengatakan wal amalu bitanzil yang kedua. Sudah al khawfa minal jalil takut kepada Allah. Kemudian yang kedua al amalu bitanzil Selalu beribadah tunduk melakukan perintah-perintah Allah sesuai dengan tanzil. Tanzil itu wahyu. Yang ketiga, ar-ridha bil khalil. Ridha terhadap apa yang Allah berikan walaupun sedikit di mata dia. Ridha terhadap apa yang Allah berikan. Yang keempat, istidadu liyaumir rahil. Istidadu liyaumir rahil. Punya persiapan untuk menghadapi hari pulang nanti, maksudnya kematian. Jadi empat potongan ini akan jadi inti bahasan kita dan satu persatu saya akan rincikan. Kalau potongan pertama al khawfu minal jalil, ini inti bahasan. Bagaimana caranya supaya takut kepada Allah sementara Allah tidak kelihatan. Khusus poin ini Bapak Ibu sekalian, ada dua poin lagi di bawahnya, ada sub bahasan di bawahnya. Jadi untuk potongan pertama takwa ini takut kepada Allah itu membutuhkan dua poin untuk bisa memunculkan takut kepada Allah. Yang pertama, memahami hakikat la ilaha illallah. Memahami hakikat la ilaha illallah. Apa hakikatnya? La ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada pencipta, pemilik, penguasa, pemusnah, gitu kan? Di alam semesta ini, di langit, di bumi, di kedalaman lautan, kecuali Allah. Ini asas semua dakwah nabi-nabi di sini. La ilaha illallah. Apapun yang diseru selain Allah teman-teman sekalian, coba bayangkan apa yang orang sembah sih di muka bumi ini pohon yang dianggap keramat, gunung, syaitan, jin, lautan, apalah ya, patung yang manusia buat sendiri, lukis sendiri, baru disembah sendiri. Semua itu, subhanallah, tidak bisa buat apa-apa. Tidak ada yang mereka bisa lakukan. Bahkan mereka semuanya mengikuti sistem yang ada nih. Sistem yang ada seperti pergantian siang malam, Pohon yang dianggap Tuhan tadi juga melalui sistem malam dan siang itu. Hujan turun dia nggak bisa tampung, dia nggak bisa nahan, tetap akan kena. Panas matahari kayak sekarang, dia juga akan kena teriknya matahari, nggak bisa. Kira-kira mana yang disembah selain Allah itu yang bisa melakukan apa yang Allah lakukan? Kita akan lebih dalam bahas nanti. Keyakinan bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah satu-satunya pencipta, sementara Tuhan itu punya lima hal dasar yang harus ada padanya. Dia menciptakan, dia memfungsikan, dia menyiapkan asopan, dia mengawasi dan dia memusnahkan. Lima hal pada Tuhan. Dia menciptakan. Dari sesuatu tidak ada menjadi ada. Ini harus ada pada Tuhan. Manusia dan yang lain cuma merakit tidak ada yang menciptakan. Karena menciptakan dari tidak ada menjadi ada, itu namanya cipta, gitu kan. Jadi bahasa yang tepat sebenarnya manusia membuat, merakit, gitu kan. Itu mungkin lebih tepat. Kalau cipta ini nggak bisa karena dari tidak ada menjadi ada, nggak mungkin ketemu gitu. Sekarang anggap apa sih yang manusia buat yang paling hebat? Misal pesawat, teknologi canggih, besi dikasih mesin bisa terbang, bisa sampai mil Bukan cuma lagi kilometer sudah sekian ratus mil, mungkin ribuan mil. Ya. Bahkan mungkin bisa sampai jutaan mil di jamku satu waktu. Itu luar biasa. Tapi tahukah kita bahwasanya manusia hanya merakit dari mana besinya? Dari mana tenaga listrik yang ada? Dari mana bahan-bahan dasarnya? Dan kalau kita rentet kembali sejarah pesawat, kita akan temukan paman saya kebetulan punya buku sejarah berwarna tentang pesawat. Saya dulu suka lihat. Karena berwarna saya suka lihat, saya baca-baca. Ternyata asal mulanya pesawat itu karena manusia melihat burung yang banyak di muka bumi ini, lalu kemudian dipelajari lah bagaimana burung itu bisa terbang. Dibuatlah gambar-gambar, gambar-gambar, poin demi poin, sudah sampai puluhan tahun baru kemudian jadilah pesawat itu. Idenya dari burung. Dan burung itu sekian banyak model, sekian banyak karakter, warna dan seterusnya. Ngambil dari makhluk Allah yang sudah ada. Komputer, HP yang kita pegang sekarang dengan memori cardnya, dengan hard disk dan seterusnya yang bisa menampung sekian banyak data. Dari mana asalnya? Cuma baca historinya. Komputer itu awal ditemukan yang besarnya seperti sebuah ruangan awal dibuat itu karena melihat keajaiban otak manusia. Sejarahnya ada secara histori. Yang mereka mereka bingung bagaimana bisa urat saraf. Para ilmuwan bingung bagaimana di otak manusia ada miliaran urat saraf. Dan penelitian membuktikan satu urat saraf itu bisa menampung semua buku yang pernah ditulis di muka bumi. Jadi jangankan hafal Quran. Hafal semua buku di muka bumi ini otak kita bisa. Satu urat saraf sudah bisa menampung semua buku yang pernah ditulis di muka bumi. Kita punya miliaran urat saraf. Jadi syaitan saja yang membuat kita tuh vakum. Apa saja kita bisa hafal. Apa saja. Dan itu bukan cuma sekedar otak. Mata bisa merekam, telinga bisa mendengar. Merekam juga telinga. Suara yang pernah kita dengar suara orang. sepuluh tahun yang lalu terus dia ngomong lagi kita ingat lagi. Oh ini suara kayak pernah saya dengar nih. Mata kita pergi ke satu tempat, lihat sekali aja direkam. Sepuluh tahun lagi datang masih ingat. Oh saya pernah kesini dulu. Semuanya merekam. Memori yang di dalam otak yang dilihat. Lalu terbuatlah, dibuatlah komputer itu. Dibuatlah ada pencahayaannya dan dan dan seterusnya. Seperti manusia cuma merakit. Ya, ya. Mereka tidak bisa buat apa-apa sebenarnya. Dan ada sistem yang menyatukan kita semua, gitu kan? Makhluk ini sistem alam. Kalau dalam ilmu akhirnya namanya ya, kaunia, sistem kaunia. Allah SWT kita pergantian siang malam, ya kemudian lapar dan haus dan ini berpasang-pasangan ya berpasang-pasangan seperti malam dan siang kaya dan miskin gitu kan e, pintar dan bodoh dan seterusnya ini sistem ada tidak bisa semuanya orang satu standar dan kita harus ikutin sistem itu berarti ada ada yang mengatur semua itu saya cuma masuk ke contoh klasik aja ada seorang salaful ummah dulu dari kalangan tabi'in Beliau mengadakan perjalanan perniagaan dari Baghdad ibu kota Irak ke Damaskus ibu kota Syria. <clears throat> Pada saat menuju ke sana, zaman dulu orang mengandalkan cahaya matahari. Kayak kita sekarang lagi terang begini, mereka jalan. Mereka tidak punya penerangan. Nggak ada lampu, nggak ada apa. Kalau tiba malam, maghrib, mereka terpaksa nginep, tidur di situ. Besok pagi baru mereka turun, baru mereka keluar lagi istilahnya, gitu kan? Jalan, karena gelap, nggak bisa lihat apa-apa. Orang ini sebelum waktu dia jalan Perjalanan dari Irak ke Damaskus memakan waktu kurang lebih tiga hari. Hari pertama dia jalan pagi sampai tiba maghrib, masih hari pertama itu. Dia tiba-tiba berada di sebuah hutan. Pohon lebat semuanya hutan. Dan pas sudah maghrib terbenam matahari. Gelap sekali, dia nggak bisa lihat apa-apa. Dan saya sudah bilang tadi terpaksa orang-orang zaman dulu gitu, dia nginap di tempat yang dia ada. Kalau dia bawa kemah, dia buka kemah. Pokoknya dia nginap di situ. Nggak bisa bergerak, mau kemana nggak jelas. Nanti malah kesasar kemana-mana. Orang ini lalu umumnya musafir, dia sholat maghrib isya jamak kasar takdim, maghrib dan isya di waktu maghrib, isyanya dipangkas dua rakaat di kasar, maghribnya tetap tiga rakaat karena yang dipangkas cuma yang empat rakaat duhur asar dan isya. Kemudian dia takdim dimajukan di waktu maghrib, lalu dia coba tidur lah istirahat. Dia coba paksain dirinya tidur, kemudian di awal malam dia bangun. Awal malam ini Kurang lebih kalau kita sekarang jam 11 malam. Dia bangun. Waktu dia bangun, dia bilang, dia ceritakan dalam dirinya, saya mau sholat, dia bilang. Saya mau sholat. Lalu saya sholat, dia bilang. Saya sholat dua rakaat. Tahajud, habis wudhu saya sholat. Begitu saya ingin berdiri ke rakaat yang selanjutnya, ini dua rakaat sudah selesai, mau sholat tahajud yang setelahnya, dia bilang tiba-tiba di depan saya di tengah hutan yang sangat gelap ada harimau yang meraung dan mengambil gaya seperti akan menyerang saya. Kakinya satu maju, giginya sudah dibuka dan meraung. Ingin menerkam saya. Kalau kita bayangkan diri kita di posisi orang ini, tengah malam, sendirian di hutan, harimau sudah di hadapannya tiba-tiba, kan dan akan menyerang dia. Apa yang akan kita lakukan? Orang ini bilang, saya berkata pada diri saya, kalau saya lari tetap harimau ini akan dapat saya. Matanya lebih terang, Malam hari bisa melihat lebih terang daripada manusia. Kekuatannya lebih besar. Dia lebih menguasai lokasi. Maka saya nggak bisa lari dia bilang. Tiba-tiba dia bilang muncul pengetahuan dan tauhid saya kepada Allah. Lalu saya bilang kepada harimau tersebut, wahai harimau, dia bicara dengan harimau. Dia cerita dengan diri dan ulama angkat ini dalam bab akidah, dalam masalah akidah. Dia mengatakan, wahai harimau, kalau seandainya Allah yang telah menciptakan kamu dan saya serta segala sesuatunya mengutusmu untuk memakanku, aku tidak akan melawan. Nah, aku tahu itu sudah takdirku. Tapi kalau seandainya kau datang untuk mengganggu ibadahku dengannya, aku akan minta kepadanya untuk menghancurkanmu. Dia bilang, terjadi keajaiban, harimau itu setelah mendengar perkataan saya menundukkan pandangan matanya, yang tadinya ganas tiba-tiba menjadi redup dan tiba-tiba dia menundukkan kepalanya dan pergi meninggalkan saya. Gak jadi dimangsa oleh harimau. Apa yang kita ambil pelajaran dari ini kira-kira? Harimau pun yang buas adalah makhluknya Allah. Semua ini makhluknya Allah. Semua yang di langit, yang di bumi, semua kelihatan, tidak kelihatan, la ilaha illallah. enggak ada yang ciptakan, tidak ada yang memfungsikan. Tadi ada yang kedua ya. Jadi Allah itu Tuhan itu harus menciptakan dan dia memfungsikan. Jadi kayak kita ini kalau diciptakan tanpa difungsikan kita sama dengan patung. Gak bisa buat apa-apa. Difungsikan. Mata dibuat oleh Allah difungsikan. Telinga dibuat difungsikan. Tangan difungsikan. Lalu yang ketiga yang harus ada pada Tuhan dia menyiapkan asopannya, kebutuhannya makhluk itu. Seperti misal mata. Mata kita, kita sudah diciptakan. Mata juga diciptakan. Lalu difungsikan mata itu. Mata butuh asopan. Kalau tidak ada asopannya nggak bisa. Asopannya mata cahaya. Kalau ini sekarang teman-teman bisa lihat saya, saya bisa lihat kepada anda semua itu karena cahaya yang ada. Cahaya matahari. Coba kalau kita berada di ruangan yang gelap, nggak ada cahaya, nggak bisa melihat. Maka di sini disiapin asopannya. Hidung butuh oksigen, disiapkan oksigen. Kuping butuh teling, air apa suara diciptakan suara itu. Allah ciptakan dalam diri kita rasa lapar. Maka Allah juga berikan asopannya lapar itu. Ada makanannya. Kemudian yang keempat, setelah Allah ciptakan asopannya, gitu kan? Maka Allah Subhanahu wa taala mengawasi. Allah Subhanahu wa taala mengawasi. Bukti Allah mengawasi kita, bukti Allah mengawasi kita itu banyak sekali ya, di antaranya misal musim panas begini kalau kita minum air, minum air dingin. Enak sekali. Lagi haus minum air es. Terasa nikmat air es itu. Coba kalau lagi meriang. Kira-kira mau minum air es nggak? Hah? Kok nggak ada yang nyaut? Nggak ada yang mau minum air es. Siapa tuh ada yang berani. Subhanallah, ada alami dalam diri kita. Jangankan minum, nyentuh yang dingin aja nggak berani. Dari mana itu? Coba berpikir, tadabur. Dari mana perasaan kita muncul nggak berani mau sentuh air dingin? Itu kata ulama pengawasan ya, alami dari Allah sebagai pencipta. Bahwasanya tubuhmu lagi sakit nggak boleh kena ini. Lapar itu pengawasan alami dari Allah. Bahwasanya tubuhmu lagi butuh makanan. Minum itu pengawasan alami dari Allah sebagai pencipta bahwasanya tubuhmu butuh minum. Kita nggak pernah tahu dari mana asalnya. Lapar tuh dari mana munculnya, ya haus tuh dari mana munculnya, gitu kan? Kita cuma menamakan kalau tenggorokan kering berarti haus, perutnya mungkin kosong maka dikatakan lapar. Tetapi dari mana itu rasa lapar dan rasa haus? Siapa yang ciptakan? Kemudian asopannya ada. Lapar makan, tidak bisa diganti yang lain, nggak bisa. Kalau orang lapar, Lalu kemudian dia mau ganti ke yang lain nggak bisa, dia minum misalnya, tetap lapar nanti. Atau dia capek misalnya. Capek itu dia harus istirahat. Tubuhmu butuh istirahat, kamu harus tidur. Kalau ada orang lapar lalu dia tidur, tetap bangun lapar. Kalau ada orang capek, dia makan, tetap nanti dia tidur, nggak bisa. Harus lari ke asopan yang sudah disiapkan. Tidak bisa orang menghindar. Maka ini namanya pengawasan. Dari penciptaan, pengfungsian, penyiapan asopan, pengawasan. Pengawasan alami ada. Dan ini bisa kita rasakan. Kemudian ada pemusnahan. Semua yang mati, yang kelima pemusnahan ini semua yang rusak, yang mati di muka bumi ini pohon ke apa saja, manusia mati, hewan-hewan itu semua Allah SWT yang musnahkan. Pemahaman tentang masalah ini penting sekali. Ibrahim alaihissalam memberikan pelajaran kepada kita. Waktu Ibrahim alaihissalam akan dilempar ke dalam api, Ibrahim alaihissalam mengucapkan kalimat yang masyhur. Dia mengatakan, Wahai zat yang aku imani secara gaib, Allah. Aku yakin engkau lah yang telah menciptakan aku dan juga api yang ada di hadapanku ini dan engkau lah yang telah menjadikan api ini dasarnya panas fitrahnya maka aku mohon kepadamu jadikanlah api ini dinginkan dan keselamatan untukku maka Allah Azza Jal perintahkan dari langit ketujuh memberitakan kepada dia pada api wahai api jadikan dirimu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim dan jadi dibakar oleh api ini keyakinan dasar bagaimana seseorang muslim meyakini memang tidak ada menciptakan di langit, di bumi, di kedalaman lautan kelihatan atau tidak kelihatan oleh dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini asas dalam masalah keyakinannya. Kalau kita sudah takut, kalau kita sudah yakin dengan itu, maka akan muncul poin yang lain. Tidak ada lagi ketergantungan, tidak ada lagi permohonan, tidak ada lagi rasa takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu dia Tuhan kita, tidak perlu kita takut. Di dalam hadis Qudsi, sebuah hadis yang agung kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah berfirman, wahai anak Adam, jangan pernah kamu takut kepada raja siapapun, selama kau yakin bahwasanya kerajaanku ada karena kerajaanku tidak akan pernah punah. Wahai anak Adam, kalau seandainya kau yakin semua apa yang merupakan kebutuhanmu aku yang siapkan maka aku akan jadikan apa yang telah aku jadikan sebagai rezekimu, sebagai bagian darimu, itu jadi cukup untukmu. Dan kalau seandainya kau tidak yakin bahwasanya aku yang menyiapkan semua kebutuhanmu, maka aku akan sempitkan dunia di sekitarmu, lalu tidak datang kepadamu kecuali yang telah aku catatkan. Jadi Allah Azza Jalla perkenalkan dirinya di sini dan tidak pernah ada yang mengenalkan memperkenalkan dirinya seperti Allah. Teman-teman sekalian, ada makhluknya Allah yang bernama syaitan. Siapa syaitan ini? Syaitan ini istilah yang diambil dari jin. Allah menciptakan malaikat dari cahaya, mereka tidak punya hawa nafsu dan mereka bertugas. Allah suruh jaga langit, turunkan hujan, tiupkan ruh, cabut ruh, ya bawa rezeki, jaga lautan, jaga pohon tuh, semua tanaman di muka bumi ini. Kita kalau lihat gambar-gambar bagaimana hutan-hutan yang begitu lebat, begitu banyak, ya, kelihatannya secara alami itu sedang diawasi oleh malaikat-malaikat. Lautan yang begitu rapi semua diawasi oleh malaikat. Gitu. Allah menciptakan mereka tanpa hawa nafsu, langsung bertugas dan tidak melalui proses biologis. Langsung mereka dewa besar, bersayap, tugas. Ada golongan yang lain jin dari api dan manusia dari tanah. Jin dan manusia ini makhluk yang memang diberikan beban hukum dan diberikan hawa nafsu. Mereka tumbuh besar, berkembang biak itu dari proses biologis gitu kan jin dan manusia ini di dalam di bawah induk judul jin dan manusia ini ada tiga golongan di bawahnya. Ada yang beriman, jin yang beriman sama dengan manusia yang beriman. Ini tidak akan pernah berinteraksi. Karena mereka tahu tidak boleh berinteraksi. Kayak kita sudah beriman, kita nggak mungkin manggil-manggil jin, ajak makan, ajak berteman, menikah itu nggak mungkin. Orang mukmin sama jin mukmin tahu mereka tidak boleh saling interaksi. Ada golongan manusia yang kedua namanya fasik. Fasik ini muslim tapi masih banyak dosanya. Jin juga ada fasik, muslim tapi banyak dosanya. Golongan yang ketiga manusia ada yang kafir, jin juga ada yang kafir. Golongan yang kafir dan fasik dari jin itu namanya syaitan. Jadi tidak semua jin itu syaitan, tapi semua syaitan pasti jin. Karena di alam jin seperti di alam manusia ini ada jihad, ada dakwah. Kalau bukan karena iblis itu sudah terlanjur minta kepada Allah dipanjangkan umurnya sudah lama dibunuh oleh jin-jin yang beriman. Makanya Allah mengatakan tentang iblis, karena minal jinni fafasakan ambi rabbi. Dia dari golongan jin tapi dia berfusik ya, fas. Dia berbuat maksiat kepada Tuhannya. Syaitan-syaitan ini yang dipimpin oleh iblis berusaha menyesatkan manusia. Dan yang paling penting bagi mereka adalah bagaimana manusia agar tidak tunduk dan takut kepada Allah. Bagaimana caranya justru teralihkan kepada dia. Makanya kata ulama, pintu nomor satu syaitan menguasai manusia dari pintu takut. Dari pintu takut, berusaha. Dia menakut-nakuti manusia. Karena kapan takutnya kepada Allah, maka tidak akan ada yang ditakuti di muka bumi ini. Tidak ada sama sekali. Orang jalan dimanapun, mau gelap bagaimanapun, yakin Tuhannya Allah SWT ada. Dan Allah mengawasi dia, mengontrol dia, selalu bersama dia. Orang akan merasa aman kalau dia yakin ada yang sedang melindunginya. Orang beriman begitu. Dimanapun dia berada, dia yakin ada Allah melindunginya. Ya. Allah melihatnya, Allah mengawasi. Allah titipkan malaikat. Maka syaitan ingin mengalihkan rasa takut itu. Makanya pintu syaitan yang pertama yang induk adalah takut. Coba lihat dukun-dukun. Rumah mereka kalau orang masuk pasti patung, tengkorak, gelap. Harus takut dulu. Kalau orang yang masuk ke dukun itu berani, nggak bisa, nggak bisa apa-apa. Pasti setan yang lapor, ini nggak bisa nih. Walaupun sekarang dukun sudah mulai keren-keren. Tommy Refail, Deddy Kobusher, dukun zaman sekarang. Jangan nonton, bahayanya. Karena itu dukun-dukun. Siapa yang bilang orang ditepuk, tidur, dihipnotis, bilang bukan sihir? Itu sihir itu. Itulah sihir. Alasannya menguasai alam bawah sadar. Ya, syek, memang syaitan begitu. Orang kalau kesurupan dikuasai alam bawah sadarnya memang oleh syaitan. Coba kalau seandainya dia mau tepuk, biasanya dia keliling dulu lihat tuh. Kalau ada satu orang saja yang akidahnya bagus, Mau ikut-ikutan pasti disuruh turun dari panggung. Nggak bisa. Ini nggak bisa, kamu nggak bisa. Percuma, biar ditepuk nggak tidur-tidur nanti itu. Tapi yang tidak sholat, yang tidak pernah ibadah, tiap hari kerjanya cuma maksiat, ditepuk tidur, suruh menari, suruh nyanyi, suruh apa bisa. Tapi dukun-dukun umumnya tempat prakteknya pasti begitu. Macam-macam. Karena harus takut dulu. Kalau nggak takut, setannya nggak bisa. Manusia ini teman-teman sekalian khalifah. Kita ini semua khalifah. Khalifah itu artinya pemimpin. Alasan kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam. Jadi sebelum manusia diciptakan, Nabi Adam diciptakan, dunia ini, bumi ini dihuni oleh syait, oleh jin. Jin sebelum kita sudah ada. Jauh sebelum manusia sudah ada dan mereka suka buat kerusakan. Makanya waktu Allah bilang, saya ingin ciptakan di muka bumi kepada para malaikat khalifah. Apa kata malaikat? Ya Allah, apakah engkau mau menciptakan makhluk ya. yang akan menumpahkan darah di muka bumi dan membuat kerusakan? Maksudnya sama dengan jin-jin itu? Maka Allah mengatakan, saya lebih tahu. Yang saya ciptakan ini berbeda. Maka diciptakanlah Nabi Adam alaihissalam. Nah, waktu Allah SWT titahkan, diciptakan Adam. Lalu disuruh malaikat dari langit pertama sampai langit ketujuh sujud kepada Adam. Iblis lagi ada di langit pertama. Waktu itu pintu langit masih diizinkan. Dibuka oleh syaitan untuk, untuk, untuk para jin. Dia dengar, maka dia tahu waktu itu Iblis sedang menjadikan dirinya kandidat, ya pemimpin, raja jin di bumi. Begitu dia tahu Allah ciptakan khalifah dari makhluk lain, berarti dia tergeser. Secara otomatis dia nggak mau sujud. Itu alasannya nggak mau sujud kepada Adam. Karena kandidat dia sebagai pemimpin nanti di bumi gagal. Allah tanya kenapa kau tidak mau? Dia bilang saya lebih baik ya Allah. Saya dari api dari tanah. Alasan. Maka Allah swt larang semenjak itu nggak boleh naik ke langit. Dilarang oleh Allah Subhanahu Dilaknat. Maka dia akan masuk neraka dan seterusnya lah. Gitu ya. Dijelaskan dalam Al-Quran. Maka dia pun berjanji akan menyesatkan manusia akan menakut-nakuti manusia, akan membuat kekhawatiran anak Adam supaya sama-sama masuk neraka istilahnya. Yang saya ingin ditebarkan adalah syaitan ini selalu menakut-nakuti manusia dan awalnya manusia itu khalifah. Banyak orang-orang yang menjadi dukun-dukun ya. Dan saya sarankan pakai istilah dukun sampai kapanpun. Tukang sihir itu dipakai. Jangan pakai istilah orang tidak pintar ya, orang pintar itu. Bilang orang tidak pintar bisa. Orang tidak normal. Jangan bilang paranormal. Ini istilah bisa mempengaruhi masyarakat awam tidak ngerti dianggap oh ini orang yang di atas normal nih. Oh ini orang-orang pintar. Dari mana pintar apa itu? Pintar apa ya? Pintar ganggu orang. Dukun-dukun itu dia tidak faham fitrahnya sebagai manusia. Mereka datang ke gua, semedi, pinggir laut, panggil dewa, fulan, penjaga lautan, penjaga ini. Ini persis seperti perilaku Orang-orang Arab jahiliyah dulu. Surah Jin menjelaskan sebab turunnya surah Jin itu gara-gara orang-orang Arab jahiliyah dulu kalau mereka lagi jalan, kemudian mereka transit di satu tempat, di lembah misalnya, maka pimpinan kafilahnya mengeluarkan setengah bekal, lalu dibawa ke tengah-tengah lembah, lalu berkata, wahai penjaga lembah, ini bekal kami, gitu kan? Ambillah, jangan ganggu kami. Maka Allah bilang, Syaitan-syaitan yang ada di lembah itu fazaduhum rohaka Makin mengganggu mereka. Awalnya syaitannya takut. Semua demi Allah teman-teman sekalian syaitan takut sama manusia. Semua. Iblis pun takut sama manusia. Pimpinan mereka takut sama kita semua sebenarnya. Tinggal alihkan takut kita kepada Allah, iblisnya jadi takut. Umar bin Khattab itu ditakuti oleh syaitan itu karena kata ulama, dia sudah betul-betul murnikan tauhidnya kepada Allah. Hanya takut kepada Allah sebagai pencipta. Dan tahu kalau iblis itu ciptaan Allah. Maka iblisnya ketakutan sama dia. Semua syaitan aturannya nggak ada yang berani datang. Karena memang sudah seperti itu. Mereka datang ke gua minta-minta. Setelah tiga hari bersemedi, syaitan yang lewat, lihat ini manusia bodoh benar nih. Dia sampai tiga hari benar-benar panggil nama saya hari pertama tidak mungkin langsung terjadi tuh. Karena syaitannya pastikan ini manusia, ini pimpinan di muka bumi nggak mungkin. Manusia subhanallah kalau datang di satu lokasi di muka bumi ini, semua makhluk Allah pindah. Coba kalau ada tanah dibebasin, binatang apapun pindah dari sana. Semua pindah, jin semua pindah. Karena tahu ini khalifah, ini pemimpin di muka bumi ini. Manusia kalau datang habis semua tuh, pindah semua yang lainnya. Iya. Seperti itu. Tapi ini orang nggak sadar, dia semedi panggil-panggil. Karena tiga hari nggak makan, tiga hari nggak minum, Bahkan subhanallah buang air di badannya sendiri. Akhirnya setannya datang setelah tiga hari. Iya, kamu apa? Saya mau kebal. Coba perhatikan. Setan ini di bawah manusia. Maka dia dengan kebodohannya membodohi orang yang sudah pintar sebenarnya. Jadi bodohlah orang yang pintar ini kalau ngikutin yang bodoh tadi. Seperti contohnya gini. Orang yang datang minta-minta sama syaitan di gua-gua, bersemedi dan semua ini seperti anak kuliah. Udah cerdas, pintar, Ya. Kemudian dia sakit kepala, ada anak kecil SD lewat, dia panggil, dek sini sebentar. Kepala saya pusing. Apa obatnya? Kata anak SD itu, minum kencing saya kak. Ya. Bodohnya dia, dia bilang, iya sini kencing kamu. Karena apa yang dikatakan oleh setan kepada para dukun-dukun itu kalau datang, minum darah, minum kencing kamu. Ya. Apalah macam-macam yang bodoh-bodoh yang aneh-aneh. Di mata manusia sudah busuk, sudah bagi, tidak baik. Tapi dilakukan sama mereka. Syaitan mau berusaha kita takut kepadanya. Saya kasih contoh begini. Kalau ada satu rumah, di rumah itu pernah ada orang bunuh diri. Gantung diri. Kira-kira, tapi jawab jujur ya. Ada yang mau beli rumahnya nggak? Hah? Bapak-bapak mau katanya. Kalau ada orang bunuh diri, jelas rumahnya bagus. Ya. Kemudian bunuh diri, ada yang mau beli nggak? Umumnya orang bilang di jemaah pengajian saya enggak, di sini juga ada yang bilang enggak. Yang lainnya diam. Allah alam ini diam karena mau beli atau tidak. Ini susah diterka orang kalau diam. Hadir di sini pikirannya atau enggak enggak tahu. Yang jelas orang banyak tolak. Saya tanya kalau di jemaah pengajian saya, kenapa Bapak Ibu tolak? Coba jawab di sini, kenapa ditolak? Hah? Kenapa nggak mau beli rumah yang ada orang bunuh diri? Hah? Saya nggak dengar. Takut. Itu jawabannya. Karena takut. Ini yang sedang kita bahas nih. Syaitan mau membuat takutnya manusia teralih dari takut kepada Allah kepada takut kepada Dia. Ini kalau ada syaitan di masjid ini marah sama saya, tapi nggak apa-apa. Saya mau bongkar kedoknya. Setelah ini nanti kalau ada rumah dijual bunuh diri biar 100 orang beli. Apalagi kalau murah. Baik, simpan dulu contoh ini. Contoh yang kedua, contoh lain ini. Tapi hampir mirip lah. Ada satu rumah dibunuh sekeluarga oleh perampok. Tadi kan dia bunuh diri sendiri, ini dibunuh. Mau beli nggak? Hah? Sama aja. Kenapa? Takut. Takut sama apa coba? Saya mau tanya. Hah? Takut sama apa? Ruh gentayangan. Ini keyakinan di Indonesia. Ruh gentayangan. Ini ambil dari saya siang ini. Dalam agama kita dijelaskan tidak ada ruh gentayangan. Nggak ada itu. Dusta. Nggak ada ceritanya kuburan terbuka pocongnya keluar. Nggak ada ceritanya itu pocong bisa jalan-jalan kutuk-kutuk rumah. Orang di kamar mandi, di kloset ada yang tarik tangannya. Doan beragam macam kurafat. Semua itu dusta. Tidak ada. Sama sekali nggak ada. Saya jelaskan satu persatu, pelan-pelan diikuti. Saya datangkan dulu dalilnya. Dari mana dalilnya Ustaz? Kalau tidak ada rugen tayangan. Hadis Bukhari, hadis sahih. Hadis yang panjang saya ringkaskan. Waktu Nabi SAW selesai mengubur jenazah salah satu sahabatnya. Lalu beliau di kuburan Baki di Madinah. Lalu beliau berkhutbah berceramah di atas kuburan sambil berkata, kalau orang mukmin meninggal dunia, siapa orang mukmin ini? Orang yang sudah menggabungkan antara rukun Islam sama rukun iman. Sholat Allah Akbar Tahu Allah lihat dia Dia yakin Beriman dengan itu Tahu ada malaikat yang catat Tahu nanti dengan ini dia masuk surga gitu kan? Kalau antum masih sholat Allah Akbar Allah ada nggak ya? Malaikat catat nggak ya? Ini ada pahalanya nggak ya? Ini masih muslim, belum mukmin. Muslim itu di mukmin. Kalau dia sudah gabungkan rukun Islam sama rukun iman di atas lagi levelnya, itu namanya mukmin semua mukmin pasti muslim, tidak semua muslim itu mukmin. Itu penting. Makanya gabungkan keduanya. Sudah syahadat, sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa Ramadan, sudah haji diikuti dengan yakin iman kepada Allah, iman adanya malaikat-malaikat, iman adanya kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat yang akan kita terima nanti amal surga atau masuk neraka kalau berbuat salah naudzubillah, maka dan diikuti dengan yang keenam takdir Allah baik dan buruk. Itu baru dikatakan mukmin. Kata Nabi SAW, kalau orang mukmin meninggal dunia, maka akan datang kepadanya tiga sosok malaikat. Dua malaikat rahmah, kasih sayang di kiri kanannya, yang membawa kain kafan dari surga. Satu malaikat maut di ubun-ubun kepalanya. Malaikat maut ini berkata, Wahai jiwa yang baik, kembalilah kepada pengampunan Tuhanmu. Maka kata Nabi SAW, ruhnya keluar dari tubuhnya lebih mudah daripada air dari mulut kendi. Cepat sekali. Belum sesaat keluar, ditangkap oleh malaikat rahmat, dibungkus dengan kain kafan dari surga, dibawa ke langit. Begitu menembus tujuh lapis langit, satu, dua, tiga, sampai tujuh lapis langit di atas kepala kita ini, ditembus oleh malaikat tadi. Semua malaikat di langit berkata kepada malaikat rahmat yang membawanya, siapa orang ini, siapa ruh ini? Maka penjabat malaikat rahmat mengatakan, ini fulan bin fulan, namanya yang paling baik di dunia. Lalu Malaikat-malaikat itu berkata di langit semua, semoga Allah membuat ruh ini lewat di sisi kami. Kenapa? Kata Nabi SAW, karena ruh itu mengeluarkan bau lebih wangi daripada bau kasturi. Semoga kita insya Allah ini. Maka malaikat mengatakan fulan bin fulan. Sampai di langit ketujuh terdengar suara dari langit berkata, catatkan hambaku ini. Allah Subhanahu Wa Taala berkata, catatkan hambaku ini sebagai penghuni surga dan kembalikan dia di dunia karena di sana saya ciptakan di sana pula saya akan bangkitkan dikembalikanlah ruhnya bersama jasadnya diantar oleh kerabatnya kembali ke bumi lagi begitu masuk kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kerabatnya atau pengantarnya jalan tiga langkah dari kuburan di langkah satu dua tiga masih didengar telapak kaki sendal mereka setelah lewat dari itu maka sudah tidak lagi datang mungkar dan nakir mendudukkan dia menanyakan siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu. Maka kata Nabi SAW, kalau dia orang mukmin, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Yusabbitullahu alladina amanu bil qawli tsabit bil hayri dunia wa fil akhirah. Allah akan tetapkan di nisan orang-orang yang beriman untuk menjawab. Kayak kita sekarang kenapa ke masjid, kenapa pakai jilbab, kenapa puasa, kenapa zakat. Kita kalau belajar agama punya jawabannya. Dan juga di akhirat. Dalam ayat ini, maksudnya di akhirat jawab, jawab pertanyaan dari mungkar dan nakir. Maka dia jawab, Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, kitabku Quran. Kemudian setelah itu kata Nabi SAW, Allah uh, malaikat membukakan untuknya pintu neraka. Siksaan orang dicincang, orang dipotong, orang dibakar, teriakan yang luar biasa, api yang berkobar-kobar, dia ketakutan. Kata malaikat, lihatlah dari apa Allah selamatkan dirimu. Kalau kau dulu tidak beriman, kau akan masuk sini. Ditutup. Dibuka pintu surga, dayang-dayang, permadani, pemandangan yang indah, kebun-kebun, wah luar biasa. Dia kagum, Malaikat bilang, ini tempat kau sekarang. Karena kau beriman, ini tempatmu. Maka dia pun berdoa berkata, ya. ya Allah cepatkan waktu karena aku ingin masuk ke dalam surgaku. Lalu datang di sebelahnya orang yang tampan, bajunya bagus, penampilannya menarik, wangi. Sampai jenazah ini bilang, siapa kamu ini? Sungguh sempurna ciptaan Allah pada dirimu. Maka dia berkata, yang datang ke sebelahnya ini, saya amal solehmu, yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Maka yang menemani kita di kuburan adalah sholat kita, puasa kita, ini hadir majelis ilmu, tutup aurat. Itu yang menemani nanti. Lalu kemudian, kata Nabi SAW, Allah lalu berfirman kepada para malaikat, bentangkan kuburannya seluas pandangan matanya. Dan bentangkan jalannya ke surganya setiap pagi dan sore. Sehingga dia selalu nikmatin e, surganya dari jauh. Melihat saja. Sudah luar biasa bagi dia. Maka jadilah kuburannya taman dari taman surga. Sebaliknya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau orang fasik dan orang kafir, fasik dan kafir. Fasik itu sudah saya bilang, Muslim tapi banyak dosanya, tidak sempat taubat sebelum meninggal. Ini proses matinya sama dengan orang kafir, nggak ada bedanya. Kata Nabi SAW akan datang kepada mereka atau kepadanya tiga malaikat. Dua malaikat azab, penyiksa, yang bawa kain kafan dari neraka. Duduk di kiri kanannya dan malaikat maut diubun-ubun kepalanya sambil berkata wahai jiwa yang busuk keluarlah kepada murka Tuhanmu maka ruhnya berantakan di tubuhnya nggak mau keluar nggak mau keluar kata Nabi SAW lalu malaikat memaksa ruh itu keluar ibaratnya seperti ya seperti pohon berduri ya, seperti pohon berduri maaf seperti bulu domba yang basah dililitkan di pohon berduri lalu ditarik dengan keras sehingga berantakan bulu domba itu di sini kita lihat orang yang fasik dan kafir seperti itu prosesnya. Lalu kemudian kata Nabi SAW, begitu ruhnya keluar, belum sesaat keluar, baru saja keluar, baru sesaat keluar sudah langsung ditangkap oleh malaikat azab, dibungkus kain kafan dan neraka lalu dibawa ke langit. Baru tiba di langit pertama saja, malaikat menutup pintunya dan berkata, siapa ini? Sungguh buruk ruh ini. Maka berkata ya, malaikat azab yang membawanya, ini fulan bin fulan, namanya yang paling buruk di dunia. Lalu kemudian mereka berkata para malaikat di langit, semoga Allah tidak buat lewat di sisi kami nih. Kenapa? Kata Nabi SAW, karena ruh itu mengeluarkan bau lebih busuk daripada bau bangkai. Wa na'udzubillah. Lalu terdengar suara dari langit, Allah berkata, catatkan hambaku ini termasuk penghuni neraka, kembalikan dia di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Di antar ruhnya, bersamaan dengan jasadnya. Diantar. Tiga langkah orang mengantar dia masih dengar suara sendalnya. Setelah itu sudah tidak. Malaikat datang mungkar nanti dudukan siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu. Dia tidak bisa jawab. Dia cuma bilang walaupun muslim. Hafal mati. Kalau tidak sempat bertobat sebelum meninggal begini keadaannya. Dia bilang ah ah innama ma'akulu kamakana yakulun nas. Saya nggak tahu, saya nggak tahu, saya cuma ikut-ikut dulu orang bilang apa. Dia nggak tahu. Lalu dibukakan baginya pintu surga, dayang-dayang, kebun-kebun, permadani, pakaian, fasilitas yang luar biasa. Dia kagum. Kata kata dia, eh, kata malaikat, lihatlah dari apa kamu haramkan dirimu. Kamu sebenarnya bisa masuk di sini, tapi kamu sendiri yang nggak mau patuh, nggak mau nikmatin yang halal, maunya menikmatin yang haram. Ini masalahnya. Ditutup. Lalu dibuka pintu pintu neraka, azab, siksaan orang dicincang, cambuk, teriak-teriak, api yang berkobar-kobar. Dia ketakutan. Kata malaikat, ini tempat kamu, kamu nggak bisa lari. Kamu akan masuk di sini. Maka dia pun berdoa berkata, Ya Allah jangan cepatkan waktu karena aku tidak ingin masuk ke neraka. Lalu datang di sebelahnya orang yang tampangnya buruk, bau badannya nggak enak, menakutkan. Sampai ruh ini berkata, Siapa kamu? Sungguh buruk ciptaan Allah pada dirimu. Pergi dari saya. Maka dia mengatakan, saya akan menemanimu. Saya amal burukmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Maka kemudian Allah SWT dalam dua riwayat Bukhari, penutupannya yang pertama berbunyi, Allah Subhanahu wa taala mengutus padanya malaikat yang tidak punya pendengaran dan penglihatan yang membawa besi Allah alam ini bagaimana malaikatnya tapi begitu penyampaian hadisnya yang membawa sebuah besi yang kalau besi itu mau dibalik oleh jin dan manusia semua bergabung mau membalik mereka tidak akan mampu karena beratnya dihantamkan ke orang ini maka hancurlah dia lalu diutuhkan lagi begitu terus sampai hari kiamat disiksa Riwayat yang kedua mengatakan dinding kuburannya akan menjepit tubuhnya sampai tulang rusuknya seperti ini, lalu kembali lagi begitu terus sampai hari kiamat. Kata ulama kalau digabungkan dua riwayat ini, dia sambil dijepit sambil dipukul, diutuhkan lagi, begitu terus sampai hari kiamat. Maka jadilah kuburannya lubang dari lubang neraka. Ini hadis yang panjang lebar saya jelaskan ini adalah hadis yang membuktikan tidak ada ruh gentayangan karena hadis ini menjelaskan tentang keadaan kuburan kalau tadi kita tarik ke contoh yang pertama orang bunuh diri. Bunuh diri dosa besar bukan? Nah, berarti orang yang bunuh diri itu di kuburannya sedang disiksa. Gak ada waktu keluar gentayangan ganggu orang, gak ada. Ini soalnya sinetron dan film di Indonesia ini luar biasa perusakan akidah, luar biasa. Walaupun diceritakan tentang kisah-kisah kiai, wali songo dan semua, semua kurafat bisa terbang, bisa naik di awan, bisa ini, bisa itu. Yang tidak masuk dia tidak ada dalam sejarah manusia nggak ada, gitu kan? Tapi dibuat begitu, bisa membesar lah, bisa berubah jadi hewan lah dan macam-macam. Ini semua khurafat nggak benar, gitu kan? Kita sudah tahu fitrah manusia itu ada dan alami. Histori manusia berjalan dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat. Nggak akan berubah itu. Tetap mereka lapar, makan, karena mereka minum, tak, mereka takut, takutnya juga sudah jelas-jelas semua alami dan Allah sudah mengajarkan kita bagaimana menangani semua itu. Orang yang tadi dibunuh satu keluarga, contoh yang kedua, mereka semua mati syahid kalau muslim. Karena dibunuh dalam kondisi apa? Terzalimi. Perampok datang ke rumahnya dibunuh. Berarti orang tadi sekeluarga, contoh kedua yang mati sekeluarga itu mati syahid. Mereka lagi nikmatin kuburannya, taman dari taman surga. Gak ada dia keluar gentayangan ganggu orang. Jadi semua itu hurafat. Tinggal pertanyaan, Ustaz, saya beli rumah tapi di belakang rumah saya ada suara cangkul bunyi malam-malam. Di atas atap saya ada suara bayi menangis. Dari mana? Itu permainan syaitan. Yang gampang tinggal diusir. Syaitan ini jangan dipanggil. Kalau datang di diusir. A'udzu billahi rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang apa? Hah? Salah terjemahnya, bukan terkutuk. Rajim itu rajam, dilempar. Jadi ar-rajim itu yang dipanah dengan panah api kalau dalam agama. Dipanah oleh malaikat. Kita Allah nggak buat setan kelihatan, dia cuma bisa bisikin kita dan Allah mudahkan kita, bukan kita yang hadapin, malaikat. Sedikit merasa nggak enak, auzubillahi rajim. Masih ada dua kali, cuma tiga kali hilang semua tuh. Gampang sebenarnya. Jadi saya kasih pemahaman begini, insya Allah mulai sekarang sudah berubah, nggak ada takut lagi. Kalau ada rumah tadi orang yang bunuh diri itu, misal pagarnya panjangnya 10 meter, kita begitu lewat satu meter pertama, itu setan di situ kerumun semua. Itu yang bunuh diri itu perempuan, matanya belalak, rambutnya panjang, hidung hidung, darah keluar dari hidungnya, wah macam-macam digambarkan sama dia. Kalau kita takut ya, kepada setan dan bisikannya dalam hati itu, maka nanti ya dia akan menjelma, dia bisa menjelma seperti apa yang kita bayangkan. Kalau kita balik ke sana kena takut dia benar itu perempuan yang rambutnya panjang belalak dan seterusnya. Jadi kalau ada teman kita jalan kita tanya kamu tak kamu lihat gak? Kalau dia tidak takut dia tidak bakal lihat. Mustahil orang yang tidak takut sama setan bisa lihat penampakan, mustahil. nggak mungkin loh. Karena dia takut dia bisa lihat, setan mainkan dia. Makanya nggak boleh takut kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gak ada. Allah mengatakan tentang syaitan, ya zalikumus syaitanu yukhawifu awliya'a. Syaitan itu menakut-nakuti orang yang takut sama dia. Fala takhafuhum. Jangan pernah takut sama syaitan-syaitan itu. Wahafuni. dan hanya takut kepadaku in kuntum mu'minin kalau kalian benar-benar beriman. Allah katakan dalam Al-Qur'an gitu kan. Jelas. Jadi sekarang kita harus tahu tidak boleh takut lagi sama syaitan. Makin banyak ya orang yang takut makin jadi tuh. Misal kayak di Indonesia ini sering ada kampung-kampung, nanti untuk ke kampung sana lewatin kali ada jembatan. Sudah mulai tersebar isu, oh di bawah itu ada nenek-nenek kalau malam. Satu orang takut. Makin banyak orang takut, makin banyak yang lihat tuh. Benar-benar nanti ada baju putih nenek-nenek. Itu semuanya orang takut. Kalau orang yang berani lewat, kalau orang beriman yang akidahnya benar lewat, setannya yang lari. Itu yang terjadi di Umar radhiyallahu anhu. Setan lari karena itu. Orang-orang beriman kalau datang syaitannya pada lari semua, nggak berani. Tahu ini orang bahaya. Ini bisa bacain ayat, bisa apa, bisa bahaya buat saya. Baca audzubillah syaitan rajim, malaikatnya datang menyerang tuh syaitan, dibunuh. Kata para ulama, makna ar-rajim artinya malaikat memanah syaitan-syaitan yang sedang mengganggu manusia, minta tolong kepada Allah itu dengan panah-panah api. Dipanah dia. Sepuluh syaitan sepuluh malaikat yang datang. Dikejar, bukan tugas kita lagi. Jadi Syaitan berusaha mengalihkan takut itu kepada dia. Jadi kita nggak boleh takut. Memang nggak boleh takut. Insya Allah kita duduk di atas di sekitar kuburan kah tidur kah nggak ada ceritanya tangan tarik tarik orang yang gigi kita paling sebutnya kuburan jadi tidak ada urusannya sama sekali kuburan dijelaskan dalam agama Islam apa orang-orang yang mati yang sudah ke alam barzah yang butuh kepada kita kita yang memberikan kepada mereka doa memohon ampun Pernah nggak? Kalau pernah belajar masalah akidah ya, tidak ada dalam masalah akidah kita tuh kita bisa minta-minta di kuburan bahkan dikatakan syirik, ya kan? Minta nggak boleh, apalagi takut, lebih parah lagi nggak boleh takut, nggak boleh sama sekali takut. Kalau memang ada ruh-ruh gentayangan seperti yang dibilang itu di Indonesia ini ada orang makan manusia tidak apa-apa tuh tidak mati-mati, nggak apa-apa nggak diganggu nggak gitu. Itu semua permainan syaitan. Jadi ini asas yang pertama. Ini cuma cukup panjang saya jelaskan karena memang penting untuk dititip beratkan. Jadi untuk takut kepada Allah harus yakin semua selain Allah dalam makhluknya dan ada syaitan yang berusaha menakut-nakuti manusia. Ingat syaitan hanya bisa membisikkan saja. Dia akan meningkat kepada penampakan kalau orang itu takut. Cuma bisikan, tidak lebih daripada itu. Ingat baik-baik hadis Bukhari menjelaskan bahwa saya nanti di hari kiamat akan keluar dari neraka sebuah tiang besar di situ iblis diikat. Dan iblis berkhutbah. naudzubillah. mudah-mudahan kita tidak ada yang dengar. Dia mengatakan dalam Al-Qur'an diceritakan innallaha wa'adakum wa'adal haq. Tuhan kalian Allah telah menjanjikan kalian janji yang benar. Sholatlah dapat ini, puasalah dapat ini, puas, eh, hajilah dapat itu dijanjikan. Surga itu begini begini dirincikan semua panjang lebar surga. Permadadinya, dayang-dayangnya, makanannya, pakaiannya, kebun-kebunnya semua itu benar. Kata iblis, tapi nanti di neraka nih. Dia sudah disiksa, diikat. Wa wa'attukum dan saya juga ikut janji-janji kalian. Gak usah sholat dulu, nggak apa-apa, masih panjang nanti ah terlalu alim dan seterusnya lah. Ya, digoda-goda. tukum, tapi saya tipu kalian, kata iblis. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan salahin saya, salahin diri kalian sendiri karena saya cuma bisikkan. Kalian yang ikut-ikutan, ya kan? Sekarang kalau ada lawan jenis kita lewat, Syaitan bisikin, tuh lihat, tuh gini, tuh itu, tuh kenalan dan seterusnya. Kita iakan nggak? Kalau kita iakan ya kita terdengar. Tapi kalau kita tidak mau iakan, apakah syaitan akan menjulma jadi raksasa besar depan kita? Kamu harus zina sama itu. Nggak ada. Nggak ada. Itu khurafat semua. Yang dikatakan syaitan menjulma jadi makhluk besar depannya dia itu bohong. Hadisnya berbunyi, hadis Bukhari. Kita punya dalil. Kata Nabi SAW, kalau seseorang mukmin membaca Bismillah, Bismillah saja, maka setan di sebelahnya mengecil seperti lalat. Hmm. Jadi gambaran setan itu besar, itu nggak benar, nggak benar semua, nggak benar. Setan itu kecil, lemah. Allah mengatakan inna qaida syaitani kana dhaifa. Setan itu lemah. Ini kalau misalnya antum di belakang rumah merasa takut, ini merasa nggak enak nih ke belakang, coba datangin. Datangin baca auzubillahi minasyaitonir rajim. Tidak ada apa-apa. Mustahil ada apa-apa. Tapi kalau dia takut itu makin jadi-jadi. Syaitannya makin jadi-jadi. Makanya tidak perlu takut. Ada malaikat yang sama syaitan tidak kelihatan yang akan membunuh dia. Ada Allah pencipta langit dan bumi yang mengawasi dan menciptakan itu. Hmm, jelas. Jadi ini poin pertama untuk supaya takut kepada Allah dan menjadi orang yang bertakwa. Ya ini panjang lebar saya jelaskan supaya tertanam. Jadi kita meyakini hanya Allah pencipta, dan tidak perlu takut kecuali kepada Allah dan jangan pernah takut pada syaitan yang menipu manusia. Yang kedua, untuk takut kepada Allah masih di poin pertama ya. Ini yang agak panjang saya jelaskan tadi memang. Poin kedua untuk takut kepada Allah kita harus yakin semuanya yang diperintahkan oleh Allah baik buat kita yang halal itu semuanya baik buat kehidupan kita karena dia pencipta dia lebih tahu makanan kah, pakaian kah, pergaulan kah, pendapatan kah, Semuanya itu pasti baik buat kita. Semua yang ia haramkan pasti buruk. Itu harus ditanamkan. Saya kasih contoh begini. Allah Subhanahu wa taala pada saat mengharamkan sesuatu, itu Allah sudah tahu ini akan berbahaya buat makhluknya. Dan Allah ciptakan untuk menunjukkan keajaibannya bahwasanya Allah mampu mengerjakan apapun. Dan Allah kalau menghalalkan sesuatu, Allah tahu itu kebutuhan. Maka Allah jadikan itu sebagai hal yang baik buat dia. Nah, saya angkat kisah perdebatan antara seorang syekh di Damaskus dengan seorang pastor. Pastor ini e, berarti dari Katolik. Ya. Kalau Protestan berarti pendeta. Pastor ini naik di podium debat besar-besaran antara Kristen sama Islam waktu itu di auditorium yang dihadiri ribuan orang di kota Damaskus di Syria. Pasturnya naik duluan di atas podium, syekhnya nunggu di depan, di bawah. Kata pastor, kalian umat Islam ini melarang pengikut kalian untuk nyembah berhala. Nggak boleh sembah berhala. Nggak boleh sembah pohon, nggak boleh sembah batu, nggak boleh sembah berhala. Yang dianggap tidak hidup oleh mata manusia. Anggaplah batu-batu. Sementara kalian semuanya menyembah berhala. Kata pasturnya. Buktinya, kalian semua sujud menghadap Ka'bah. Ka'bah itu kan juga batu. Batu. Apa bedanya dengan patung yang dibuat? Kalau patung ini singa, itu kan rumah, tapi sama saja batu. Ini disujudin nggak boleh, tapi itu kok sujud boleh? Ini nggak boleh meminta menghadap kepadanya, ini kok bisa menghadap kepadanya? Gitu kan? Sama aja berarti kalian sembah berhala. Ini kalau orang belum paham pasti mengatakan benar. Ini tuh. Nanti akan ada jawabannya. Yang kedua, kalian mengharamkan babi. Alasannya mengharamkan babi salah satunya karena babi makan hewan, makan kotoran. Memang salah satu penyebab kalau dalam fikih kita, dalam hukum fikih disebutkan babi diharamkan hikmahnya karena babi suka makan kotoran. Bahkan kotoran dia sendiri, kotoran manusia. Kalau ditaruh di depan babi itu kotoran, ya, maaf azakumullah dengan daging misalnya dia pilih makan kotoran. Subhanallah. Hewan yang jorok memang kotor, gitu kan? Kata dia, kalian mengharamkan babi karena makan kotoran. Saya mau buat peternakan babi terbesar di Eropa, yang saya berikan minumannya susu, makanannya sayuran. Nggak ada penyebab haramnya. Sementara kalian umat Islam makan ayam, ayam makan kotoran. Baik, ini dua syubhat yang dilempar ke umat Islam. Kalau orang awam nggak ngerti pasti susah jawabnya. Tapi subhanallah Allah siapkan para pejuang-pejuang untuk membela agamanya. Syekhnya ini senyum waktu dilemparkan dua. Berdiri dari kursinya di depan, dia minta mic, dia bilang, Pastor saya minta anda tetap di podium silakan di atas, tidak usah turun. Dan saya akan jawab sementara saya di sini. Tujuannya, syekhnya ingin menunjukkan kepada umat Islam yang hadir di auditorium pada saat itu, ini bukan hal yang berat. Ini hal yang ringan kok sebenarnya. Lalu sambil dijawab sama dia, dia bilang, kalau yang pertama Anda menganggap kami menyembah berhala, karena kami sujud menghadap Ka'bah, itu pemahaman yang salah. Salah besar pemahaman itu. Kami nggak pernah menyembah Ka'bah. Kami ini umat Islam sangat patuh dengan Tuhan kami Allah dan kalian tahu orang-orang Nasrani ada Tuhan namanya Allah. Kasus kami sujud menghadap Ka'bah, kami berdoa menghadap sana itu karena adanya perintah Allah, bukan karena fisiknya. Kalau perintah Allah sujud menghadap pohon, kami hadap pohon. Ke lautan, kami ke lautan. Karena perintahnya ke Ka'bah, kami ke Ka'bah. Jadi bukan karena itu. Dan ada salah seorang sahabat Nabi kami bernama Umar bin Khattab yang pernah berdiri di depan Hajar Aswad, batu yang ada di dekat pintu Ka'bah, sambil teriak dengan suara keras berkata, "Wahai Hajar Aswad, demi Allah saya tahu kau hanya batu biasa. Kalau bukan saya lihat Rasulullah Sallallahu wasallam mencium kau, saya tidak akan menciummu." Umar bin Khattab ingin memberikan pelajaran kepada kita. Hajar Aswad hanya dicium karena itu perintahnya, nggak lebih daripada itu. Ini sedikit saya keluar dari kisah ini banyak jemaah kita ini aneh-aneh. Itu terutama subhanallah saya nggak tahu kenapa dari Indonesia itu. Masuk ke sana Hajar Aswad cium sambil kopiannya dicabut digosok-gosok. Kenapa Bapak gosok wangi? Ya pastilah wangi. Coba kalau Hajar Aswad dari dikasih minyak wangi jutaan orang yang cium bau nggak? Ya pastilah, gitu kan. Perintahnya disuruh cium, gitu kan. Maka dibubuhi minyak wangi. Perintahnya itu kata Umar, hanya dicium, tidak lebih yang lain. Ada yang datang bawa gunting, bukan untuk halul. Untuk apa? Gunting kiswa. Kain dibuat di Mekah, menghiasi Ka'bah gunting dibawa pulang jual. Sampai ratusan juta jadi jimat. Ini apa ini? Dari mana kain bisa memberikan manfaat saudaraku? Pakai akal sehat sebagai manusia. Ini di sih? Gitu kan? Tapi seperti itu sampai kemana ada jemaah umroh kita ditangkap sama polisi Saudi Gara-gara dia gunting apa kiswa kamu besar. Kan biasa ada yang gunting kecil ya. Ini enggak digunting besar sama dia. Tangkap masuk penjara tuh. Ini ngawurin ya, itu apa? Jadi salah, nah, ini nggak boleh gitu kan. Baik, jadi Ka'bah itu berapa kali mau rubuh direnovasi loh. Saya waktu masih masih di sana pernah kerajaan Saudi renovasi. Ditutup seperti bangunan kita ditutup biasa pakai triplek, lalu direnovasi, diperbaikin biasa. Itu bangunan biasa, cuma dia simbol yang Allah suruh jadikan sebagai kiblat. Perintah Allah di sini, bukan karena kasus rumahnya. Penting ini ya. Sama dengan orang juga waktu saya masih mahasiswa di Madinah ini sedikit saya tambahkan saja supaya lebih jelas. Waktu kami masih mahasiswa di Madinah, itu sering kali setiap tahun ditawarkan mahasiswa Indonesia untuk kerja menjaga depan kuburan Nabi, gitu kan? Jadi nanti kalau ada jemaah haji diingatkan hati-hati Pak di sini Bu cuma sekedar salawat saja baca salam kepada Nabi terus pergi. Nggak boleh berdoa menghadap kuburan hadapnya kiblat. Karena kan kuburan Nabi membelakangi kiblat gitu kan. Kalau dari depannya. Maka kadang-kadang subhanallah kalau kita lalai sedikit, bawa bapaknya itu surbannya digosok-gosok, kopi ya digosok-gosok. Ini di pintu kuburannya Nabi nih. Kalau ditanya kenapa, bilang ini berkah. Berkah dari mana ini? Ini besi, besi ini seperti besi masjid ini untuk memperindah tutup supaya orang tidak sembarangan masuk itu saja bukan di situ berkah berkah itu menjalankan sunnah Nabi perintah Nabi iya kenapa keluar dari fitrah itu ada yang lebih parah nyurat ke Nabi loh ya jadi di kuburan Nabi itu ada lubang dikuras kertas diputar-putar printer kecil dilempar kalau kita lalai sedikit dilempar ke dalam selesai musim haji disapu tuh dalamnya sudah macam-macam bahasa bahasa Indonesia, bahasa Urdu, bahasa Inggris, bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia itu ada bahasa Bugis, ada bahasa Jawa, ada uh macam-macam. Isinya apa ya Rasulullah mudahin jodoh saya. Ya Rasulullah sembuhin penyakit saya. Ini kalau Rasulullah hidup dimarahin tuh. Gimana minta sama orang mati? Nabi SAW bilang sama pamas kubunya Ibnu Abbas dalam hadis Bukhari, wahai anak kecil, kalau kau minta tolong hanya minta tolong kepada Allah, kalau kau punya hajat hanya sampaikan kepada Allah. Ketahuilah, kalau seandainya satu kaum ingin menyusahkanmu. Dan Allah tidak ingin kau tertimpa, kau tidak akan tertimpa kesusahan itu. Walaupun mereka semua ngurumunimu. Ini satu Jakarta mau susahin kita, Allah nggak mau kita tertimpa, tidak bakal kena. Dan kalau seandainya satu kaum ingin kemudahan untukmu, ada ada sesuatu yang ingin mereka berikan kepada kamu. Dan Allah tidak ingin kau dapat, kau tidak akan dapat, walaupun mereka berusaha memberikan. Ini sudah sabda Nabi SAW dan kata Nabi, sesungguhnya semua sudah ditulis di Lohil Mahfud, semua ya tulisannya sudah kering, tintanya ya dan bukunya sudah ditutup. Selesai. Takdir di atas tidak akan berubah. Gitu kan? Ini jelasin. Kembali ke bahasan tadi. Jadi Ka'bah kasuistiknya karena perintah Allah. Nggak lebih dari itu. Gitu kan? Jadi jangan kaget kenapa Ka'bah direnovasi ya? ya memang direnovasi kalau nggak rubuh, gitu kan? Yang kedua, Ternyata syekhnya ini kan dari pada syekh tadi. Syekhnya ini rupanya mengikuti perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan. maksud saya perkembangan ilmu pengetahuan yang dihubungkan dengan agama. Jadi ternyata penelitian terakhir itu hewan daging hewan yang dikonsumsi oleh manusia itu bisa mentransfer sifatnya hewan itu. Itu penelitian yang terakhir. Maka ternyata adanya larangan-larangan dalam Islam untuk memakan hewan-hewan yang buas, yang bertaring, itu bisa mentransfer sifatnya. Dan babi ini ternyata selain makan kotoran, selain punya cacing pita dan beragam macam masalah dalam hidupnya, gitu kan? Itu Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kejelasan kepada kita tentang karakter, ada sifat buruknya. Dan itu berbahaya. Syekhnya tunjukkan kepada kita, dia bilang kepada panitia, tolong panitia datangkan tiga ekor babi dan tiga ekor ayam. Jadi contohnya kan babi sama ayam. Dua jantan, satu betina. Naikkan babi dulu, Dinaikkanlah babi dua ekor jantan atau betina dan di, diperlihatkan di atas panggung kebetulan orang lihat semua nih. Ternyata ada satu sifat jantan babi ini kalau dia berdekatan sama jantan yang lain dan ada betinanya Jadi istilahnya ini babi A dan babi B, gitu kan? Ini si babi C si betinanya. Babi B ini adalah suaminya babi si C. Nah ini ada babi A yang di sebelahnya dia jantan. Ternyata kalau jantan sama jantan berdekatan dan ada istrinya si jantan yang satu ini, itu dia saling merangsang jantan sama jantan dulu. Lalu dia menggauli istrinya sendiri, kemudian dia kembali merangsang temannya untuk menggauli betinanya dia. Itu terjadi di depan mata. Jadi jantan sama jantan saya merasa dan dia biarkan istrinya digauli oleh jantan yang lain. Sudah dilihat? Kata saya sudah lihat? Turunkan, naikkan ayam. Ayam naik, dua jantan atau betina. Apa yang terjadi? Yang jantan bersaing, dan yang menang akan mempertahankan betinanya mustahil disentuh oleh jantan yang lain sampai dia mati, gitu kan? Kata syekhnya, sudah lihat inilah perbedaan dan perumpamaan antara kami dengan kalian. Kalian seperti babi itu, kami seperti ayam itu. Nah kan tadi perumpamanya babi sama ayam, gitu kan? Artinya kita dalam Islam punya mahram, istri kita nggak boleh sembarangan orang lihat, saudari, ibu, nggak boleh. Mau datang nikah. Kalau masih anak atau ibu kita dia datang lamar. Ada syaratnya, peraturannya harus ada mahar, ada kalimat akad, ada saksi, ada wali. Baru bisa. Itu pun cuma dia sendiri, nggak boleh orang lain, nggak boleh satu perempuan dikeroyokin, kan nggak boleh. Nggak ada monoandri dalam Islam, itu kan? Tidak ada, dilarang. Poliandri maksud saya, tidak ada poliandri. Yang ada poligami, tapi poliandri nggak ada. Itu kan dilarang dalam Islam. Jadi kita lihat di sini bagaimana syekhnya memberikan gambaran. Ini kalau kita faham, teman-teman sekalian, ternyata Allah Azza wa Jal mengharamkan sesuatu dan memerintahkan sesuatu pasti baik buat kita, maka kita akan luar biasa. Ada kisah yang lain. Seorang syekh datang ke salah satu Islamic Center dari Saudi ke London beberapa waktu yang lalu. Kemudian pada saat dia masuk eh, ke Islam ini dia ceramah, ada satu anak warga negara Inggris asli datang lalu dia bilang, "Syekh, saya bawa teman saya nih, orang Inggris juga tapi Nasrani." rencananya mau masuk Islam, tapi sebelum masuk Islam ada yang dia mau tanya gitu. Maka kata syekhnya silahkan apa yang dia mau tanya. Gitu. Lalu si Nasrani ini bilang, kenapa dalam Islam kalian melarang perempuan kalian berjabat tangan dengan semua laki-laki? Kenapa tidak seperti perempuan-perempuan umumnya yang non muslim? Mereka boleh salaman sama siapa saja. Kata syekhnya, langsung dijawab pada saat itu. Kamu warga negara apa? Dia bilang Inggris. Siapa ratu kamu? Elizabeth. Kamu bisa salaman nggak sama Elizabeth itu? Dia bilang nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena dia ratu. Kata syekhnya, semua wanita muslimah ratu. Nggak boleh sembarangan orang salaman. Dijawab. Karena dia tanya secara akal. Ini secara akalnya. Jadi nggak boleh mulia. Kalau perempuan semuanya orang bisa jamak sudah nggak mulia. Gitu kan? Lalu yang kedua dia bilang, Syekh, lalu kenapa perempuan kalian disuruh pakai jilbab? Kenapa harus pakai jilbab? Kenapa nggak seperti perempuan lainnya bisa bebas Mau pakai baju, nggak pakai baju, bebas. Gitu. Syekhnya keluarkan permen dua dari kantongnya, satu dibuka bungkusnya, satu dibiarin terbungkus. Digeletakin di lantai. Ditanya syekhnya, kalau saya suruh pilih kamu permen ini yang mana kau pilih? Kata si orang Inggris yang terbungkus. Kata Syekh, kenapa kau nggak ambil yang terbuka? Dia bilang, itu kan kotor. udah terbuka. Kata Syekhnya, itulah perumpamaan perempuan kami dengan perempuan kalian. Terbungkus rapi, yang boleh buka cuma suaminya. Nggak boleh sembarangan. Gitu kan? Jadi subhanallah terlalu banyak contoh-contoh rasional bagaimana apa yang Allah perintahkan baik buat kita. Kalau ada teman-teman yang bilang misal, yang bilang Ustaz Allah haramkan babi, lalu kenapa Allah ciptakan? Manusia ini memang sering rewel ya. Sekarang gini, kalau seandainya Allah bilang babi haram, nggak ada bentuknya, kita nggak tahu bagaimana rupanya. Kira-kira antum protes nggak sama Allah? Manusia rewel, ya Allah babi kau haramkan mana bentuknya kan gitu. Nih, babi ya, bentuknya, warnanya, ini sampai suaranya. Nih, jangan dimakan, haram, bahaya buat kalian. Sudah diciptakan sama Allah. Supaya jelas gitu kan. Jadi Allah SWT ciptakan yang buruk pun untuk menunjukkan tentang itu tidak boleh. Supaya manusia sudah tidak ada alasan lagi. Ini sudah jelas haram, jelas gambarnya, jelas bentuknya dan tidak ada lagi masalah di situ. Jadi kalau ini tertanam dua poin dalam diri kita, kita yakin tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak perlu kita takut bergantung memohon kecuali kepadanya. Dan yang kedua kita yakin semua yang diperintahkan dalam agama. Dan yang diharamkan pasti baik buat kita. Kerjakan yang diperintahkan, nikmatin yang halal. Jauhi yang diharamkan maka aman hidup kita. Teman-teman yang masih kerja di tempat yang haram, jangan takut. Allah pemberi rezeki. Tak usah khawatir tentang masalah, oh ini saya kerja di tempat haram nih. Kalau saya berhenti nanti saya mau kasih makan apa keluarga saya. Subhanallah. Ini tidak ada keimanan. Ada satu orang datang kepada saya bilang, Ustaz saya kerja, maaf kalau teman-teman di sini sama. Kerja di bank konvensional, saya kerja di bank riba Ustaz. Saya dengar ceramahnya Ustaz itu haram, nggak boleh riba. Saya bilang iya. Terus dia bilang, Ustaz kalau saya berhenti bagaimana caranya saya memberikan makan keluarga saya? Saya tanya dia, Mas umurnya berapa? 27 tahun Ustaz. Sudah berapa lama kerja di bank konvensional? 2 tahun Ustaz. Oh, berarti 25 tahun tidak bekerja di bank ya? Iya. Terus makan dari mana 25 tahun itu? Dia diam, dia merenung. Begini deh, saya bilang. Kita rentet histori sejarahnya. Hidup Anda kita rentet. Dari rahim ibu. Sembilan bulan di rahim ibu. Pernahkah berpikir makan dari mana waktu itu? Dia bilang nggak pernah. Ibu kita setengah mati nih. Ya, makan, minum, segala saripatinya dilalui, melalui plasenta masuk ke kita. Kita cuma tahu berenang dalam kantong ada air, semuanya lengkap. Gak pernah tuh gak pernah berpikir makan dari mana. sembilan bulan aman. Siapa yang amankan itu? Allah subhanahu wa ta'ala menjamin dia. Baik, pada saat anda lahir menjadi anak-anak. Saya bahkan sempat tanya, mas waktu uh, kuliah, sampai kuliah siapa yang biayai? Dia bilang orang tua saya yang biayai, sampai sarjana. Baik. Waktu anak-anak sampai kuliah tuh. Kalau butuh apa-apa, tinggal bilang gak sama orang tuanya? Iya, tinggal bilang. Saya mau ini, saya mau itu dibelikan semua. Apalagi waktu masa kanak-kanak, Masa kanak-kanak saya bilang pasti kita nggak mau tahu menangis, minta es krim, minta permen, minta baju, pokoknya nggak mau tahu orang tua dari mana duitnya. Pokoknya kita harus dapat dan kita terpenuhi itu bertahun-tahun sampai Mas umur 25 tahun terpenuhi kan semua dia bilang iya. Baik, dari mana semua itu? Terpenuhi. Dan waktu itu belum sarjana loh ya. Kenapa sekarang sudah jadi sarjana ketakutan dengan rezeki? Bagaimana caranya pemikirannya nggak nggak nyambung secara rasional, gitu ya. Dan kalau Anda mau tanya kepada saya hukumnya, tidak mungkin yang haram kami bilang sebagai dai, oh halal. Nggak boleh. Haram ya haram, ini haram. Nggak boleh cari dari samping ada halalnya nggak ya? Dari bawah ada halal. Haram, nggak boleh. Berdosa, tinggalin. Ya, dan harus yakin, keluar. Cari tempat lain, sumber lain. Allah tidak akan mengubah satu keadaan kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Keluar dulu, ikhtiar, baru Allah cari berikan jalan keluar. Kalau tetap aja di situ, saya kalau keluar saya nggak tahu mau berikan makan istri anak saya. Ya tetap aja begitu. Allah nggak akan ubah keadaan dia. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin Allah nggak akan ubah keadaan satu kaum sampai mereka memulainya. Mereka coba dulu baru kemudian kami baru kemudian Allah ubah gitu kan. Harusnya begitu. Ini poin yang pertama dan memang cukup panjang maaf Insya Allah kita akan masuk di tiga potongan tersisa dengan saya ringkaskan. Jadi potongan pertama ini untuk bertakwa kepada Allah harus takut kepada Allah. Takut kepada Allah melalui dua poin tadi, hanya yakin Allah pencipta, ya, yang lain selain Allah semuanya makhluk dan ada syaitan yang berusaha menakut-nakuti manusia harus ditepis dan dilawan. Itu kan mudah sekali. Kemudian semua yang Allah halalkan nikmatin, semua yang Allah haramkan tinggalkan. Ini poin. Ingat, yang Allah halalkan menunya banyak. Yang Allah haramkan menunya sedikit. Yang Allah perintahkan itu banyak sekali ya variabelnya dan efeknya besar. Yang Allah haramkan efek jerahnya besar. Begini maksudnya. Tadi Allah haramkan babi. Dan Allah haramkan misalnya hewan-hewan bertaring. Ini haram, nggak boleh ya, dosa. Siap gantinya, Allah gantikan sapi, kambing, ayam, kelinci, kuda, semua yang tidak bertaring. Semua yang bertaring juga di dalam air halal. Lebih banyak menunya yang halal tuh. Pada saat Allah haramkan khamar, nggak boleh minuman keras ya. Lihat apa Allah gantikan susu, madu, sirup, air putih banyak. Gantinya lebih banyak. Allah bebankan kita kebutuhan biologis, butuh interaksi, butuh ngomong, butuh lihat, butuh cium, butuh letakkan kemaluan di kemaluan itu kebutuhan. Allah bilang, "Zuina lin-nas hubbus syahawati nisa" dalam surah nisa Allah hiasi dalam diri laki-laki dan perempuan juga sama hub syahwat. Cinta diikuti dengan syahwat, ingin menyentuh, ingin mencium itu ada. Tapi Allah ajarkan caranya. Ada orang yang tidak ikut cara Allah berzina, ikut cara Allah nikah. Bedanya zina sama nikah cuma lima menit kalimat akad saja. Itu saja bedanya, gitu kan? Sekarang orang kalau mau nikah, mau halal, pelampiasan biologisnya itu caranya sederhana Allah SWT perintahkan. Izin sama walinya, setuju, berikan mahar. Paling seder, makin sederhana makin bagus. Perangkat alat sholat lah dan seterusnya. Wali perempuan datang ada dua saksi kalimat akad. Wali cuma mengatakan wali perempuan, saya nikahkan kamu sama anak saya si Fulana binti Fulana dengan mas kawin ini. Laki-laki mengatakan saya terima walaupun gugup sah. Ini Indonesia kalau gugup disuruh ulang. Sah walaupun gugup, walaupun cadel. Dia bilang saya terima sah itu sudah sah. Kalau dia tambah lagi emas kau eh, si fulana binti fulan dengan emas kawin itu pelengkap itu sudah sunnah. Kalau dia bilang saya terima sudah sah karena walinya si perempuan sudah bilang nama anaknya, jenis maharnya sudah disebutin. Tinggal dia bilang saya terima. Bahasa Indonesia kah, bahasa Jawa kah, bahasa Arab kah, dia bilang saya terima tetap sah. Baik. Perhatikan di sini sudah sah. Orang kalau berzina tidak pakai kalimat ini. Subhanallah. Semua ibadah itu, nikah ibadah, zina do, dosa. Semua ibadah dimulai dengan ketulusan, ikhlas ya. Kita kan disuruh ikhlas kalau ibadah. Diakhiri dengan kenikmatan. Semua dosa itu diawali dengan ketakutan dan kekhawatiran dan ujung-ujungnya penyesalan, akhirnya penyesalan. Semua begitu. Coba perhatikan orang kalau berzina, kebutuhan biologis, orang nikah kebutuhan biologis. Kalau orang berzina, begitu mau berzina pasti ada rasa takutnya. Gak ada zina gak takut itu. Semua orang pasti ada rasa takut, rasa menyesal. Itu ada Allah tanamkan. Kalau dia berzina, pelampiasan biologis sudah ketakutan awalnya dan kalau pasangannya hamil, dua-duanya malu, keluarganya malu, ya namanya rusak di masyarakat. Anak yang lahir gak jelas statusnya. Karena anak zina tidak boleh dinisbatkan kepada pemilik sperma dan kalau dia anak perempuan tidak boleh jadi wali pernikahan. Tidak ada hak waris di antara mereka. Ini semua empat madhab sepakat masalah itu. Tidak boleh ada hak waris di hasil zina. Tidak boleh. Walaupun anda pemilik spermanya. Gitu kan? Karena dari hasil tidak sah. Coba kalau orang menikah. Selesai kalimat akad dan lima menit. Saya nikahkan kamu, saya terima nikahnya. Sudah selesai. lima menit. Kemudian orang semua tahu mereka hubungan biologis pada saat istrinya. Mereka lakukan biologis dalam kondisi tenang, sudah tahu ini istrinya. Orang semua tahu masuk kamar mau berhubungan biologis. Pada saat istrinya hamil, dua-duanya senang, keluarganya senang. Ya. Namanya harum di masyarakat, anak yang lahir jelas statusnya. Lalu kenapa harus zina? Kenapa nggak nikah? Gitu kan? Pernikahan yang kita Allah mudahkan sebenarnya begitu. Jadi yang haram itu tidak nyaman, variabelnya sedikit, efek jerahnya besar. Sementara yang halal dan diperintahkan baik, efek balasannya juga besar. Jadi ya, gitu kan? Kita kalau berhubungan biologi suami istri, kata Nabi SAW, ya, di kemaluan karena ada sodak ada pahala besar. Katakan para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami meletakkan, kami berba, ber, menikmati biologis, kami dapat pahala. Kata Nabi SAW, kalau kalian letakkan di haram, zina, dosa enggak. Iya dosa kata para sahabat. Kata Nabi begitu juga kalau diletakkan di yang haram. Jadi di sini biologisnya ketakutan berdosa, di sini malah biologisnya berpahala, gitu kan? Sampai Abdullah bin Umar itu setiap buka puasa, habis buka puasa segelas air dengan kurma, kemudian sholat maghrib pulang berhubungan biologis sama istrinya. Karena dia tahu itu pahalanya besar. Ya, sampai seperti itu mereka lakukan. Tapi ini kita lihat perbandingan antara halal sama haram. Kalau orang bersodakah dengan satu juta rupiah, perintah agama, ibadah maka efeknya nanti balasannya bukan Allah balas dengan satu juta, tapi Allah bisa balas dengan seratus juta. Kita memberikan satu bungkus makanan kepada orang miskin, Allah nggak balas dengan satu bungkus makanan, Allah kasih kita berapa bungkus makanan, gitu kan? Seperti itu. Nah kalau kita mencuri satu juta, Allah nggak akan hilangkan satu juta dari kita, tapi Allah akan datangkan atau hilangkan dari kita seratus juta. Masuk rumah sakit biayanya seratus juta, curinya cuma sejuta. Berzina satu jam, Cukup sudah Allah berikan penyakit kelamin 6 bulan, 1 tahun. Efek jerahnya lebih besar, menunya lebih sedikit, ketakutan, akhir-akhirnya penyesalan. Lalu untuk apa? Makanya di sini kita jelaskan. Takut kepada Allah termasuk adalah menikmati yang halal, yakin itu baik buat kita dan menjauhi yang haram. Tinggal sisa tersisa tiga, tiga potongan e, definisi ini. Yang kedua adalah al-amalu bit tanzil. Setelah kita kenal Tuhan kita Allah SWT, kita tahu semua yang diperintahkan itu baik buat kita yang haram dijauhi, maka sesuaikanlah perintah-perintah Allah dalam bentuk ibadah itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, wahyu. Allah Tuhan kita. Tidak ada Tuhan selain Allah. Menyembah selain Allah kafir. Mempartisipasikan Allah dengan makhluknya, minta kepada jimat-jimat, pohon, segalanya batu, itu namanya syirik, nggak boleh. Allah harus kita berhubungan murni sama dia. Caranya gimana? Cuma satu cara, di bawah nama Allah lingkarin ibadah. Sholat, puasa, zakat, haji, takziah, ziarah kubur, baca Quran, doa, dan seterusnya. Ini rangkaian ibadah yang Allah buatkan untuk kita di waktu, di tempat, dengan jenis, dan jumlah tertentu agar kita melakukannya. Nah ibadah ini harus seperti yang Allah mau. Bagaimana caranya? Ikutin panduannya, Al-Quran dan Sunnah. Jadi di sini Ali mengatakan setelah kalian mengenal Tuhan kalian dan hanya takut kepadanya, jangan takut kecuali kepada Allah. Nikmatin yang halal, jauhi yang haram. Juga semua ibadah kalian jangan dikarang-karang. Ikutin apa yang Allah mau, Al-Quran dan Sunnah. Potongan yang ketiga dari definisi. Ar-ridha bil qalil. Lalu kalian harus ridho terhadap apa yang Allah berikan walaupun sedikit. Ini kita akan singgung masalah konsep syukur. Teman-teman sekalian, kata kunci bertambahnya nikmat cuma satu syukur. Itu saja. Allah akan tambah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur saya akan tambah. Wa la in kafartum inna adzabila syadid. Kalau kalian kufur maka azabku akan pedih. Harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan? Hanya itu saja. Syukurin Allah akan tambah. Manusia ya, ini ada tingkatan-tingkatannya, gitu kan? Tapi kita ambil ada manusia yang bobrok sekali. Ada tiga tingkatan manusia. Ada manusia yang bobrok sekali. Ini diberikan nikmat tidak pernah bersyukur. Diberikan cobaan lebih parah lagi. Ini ciri-cirinya kalau kita ketemu dari pertama ketemu sampai pisah, semuanya keluhan. Istri saya begini, suami saya begini, mobil saya begini, rumah saya begini, pembantu saya begini, semua keluhan. Nggak pernah lisannya bilang Alhamdulillah, ini manusia bobrok nih. Apalagi kalau datang cobaan, tambah mengeluh. Mungkin flu satu kampung tuh kalau dia flu. Gitu kan. ini masalah orang ini. Tidak akan pernah bisa bertambah nikmat Allah padanya. Golongan yang kedua di atasnya adalah orang yang beriman. Orang yang beriman ini teman-teman sekalian dalam hadis Bukhari disebutkan ajaban di amri mukmin mengagumkan perkaranya orang mukmin in asaba sarra syakar kalau diberikan nikmat dia bersyukur wa in asaba darra sabar kalau diberikan cobaan dia bersabar wala yakunu dzalika illa lil mukmin dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang beriman saja ini standar orang beriman dikasih nikmat alhamdulillah diberikan cobaan sabar apa itu sabar terima takdir Allah lalu ikhtiar, itu sabar. Jangan dipakai metode sabar tuh seperti di Indonesia, lus dada, duduk manis, sabar ya, itu bukan. Sabar itu kalau kita bangun tidur pagi flu, terima dulu sebagai takdir Allah. Nah itu sabar namanya. Baru ikhtiar minum obat, itu sabar. Karena kalau kita pahamnya sabar itu duduk manis, nanti kita anggap orang kalau ikhtiar ke dokter, oh kamu nggak sabar ya, itu keliru. Sabar itu menerima takdir Allah dan ikhtiar, gitu kan? Ini standar orang mukmin. Orang yang di atasnya lagi dan saya ajak teman-teman menjadi orang yang level tertinggi nih. Namanya orang muhsin. Orang muhsin ini diberikan cobaan dia ber, dia bersyukur ya, diberikan nikmat dia bersyukur diberikan cobaan juga dia bersyukur ini luar biasa dia bukan lagi bersabar ya tapi dia bersyukur sakit alhamdulillah semua alhamdulillah bagi dia ini golongan ini bagaimana caranya bisa menjadi seperti ini kata para ulama mereka bersangka baik dengan Allah Misal, kalau ada sesuatu yang sangat besar terjadi, ada orang pulang ke rumahnya, rumahnya kebakaran. Apa yang harus kita lakukan teman-teman sekalian? Untuk selalu bersyukur sama Allah. Walaupun musibah datang, kalau sedang datang cobaan atau musibah, kata kuncinya satu. Langsung solusi. Bukan nanya kenapa terjadi. Apa kata Nabi SAW? Kalau terjadi sesuatu, jangan bilang kalau seandainya karena kalau seandainya membuka pintu syaitan, nggak boleh. Kita bangun pagi flu. Tadi saya kasih contoh, Aslinya dingin, misal. Kalau kita bangun sudah flu, takdirnya Allah sudah terjadi, maka kita bersabar, bisa menerimanya. Baiklah, saya terima tanya, lalu saya ikhtiar. Ini golongan yang kedua tadi. Golongan yang ketiga yang di atas lebih tinggi, begitu dia flu, alhamdulillah. Dia bersyukur sama Allah Subhanahu wa Dia bukan cuma bisa sabar tapi dia bersyukur dengan flu itu. Dia terima gitu kan sebagai takdirnya Allah Subhanahu wa taala dan dia bersyukur Allah berikan cobaan karena dia tahu orang yang diberikan cobaan akan membersihkan dosanya kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis tidak ada yang menimpa muslim dari capek letih gangguan orang bahkan duri yang menusuk tubuhnya kecuali akan menjadi pembersihan dosanya jadi memang itu pembersihan dosa maka golongan yang ketiga dia bers dia langsung ya bersyukur kepada Allah caranya sangka baik dengan Allah dan kalau ada masalah langsung solusi ini kita eh, seseorang pulang ke rumah terbakar. Daripada dia teriak-teriak, suaranya habis, rumahnya hangus, ya. lebih baik dia solusi. Ini kebakaran, telepon pemadam kebakaran, panggil tetangga, ambil air, ikhtiar. Nah, itu. itu lebih baik. Kalau rumahnya pun hangus, terbakar semua, apakah dia masih bisa bersyukur? Golongan muhsin masih bisa. Habis harta depan matanya, rumahnya hangus, masih bisa bersyukur jawabannya masih bisa. Dia bersangka baik dengan Allah. Dia mengatakan, Alhamdulillah, saya tidak ada di rumah pada saat itu. Kalau saya di rumah, saya pun bisa terbakar. Dan kata para ulama, orang yang sampai pada tingkat muhsin, cobaan pun datang, dia ridho, dia mengatakan Alhamdulillah, dipastikan cobaan itu akan langsung selesai pada waktunya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan mempercepat cobaan dia yang datang. Subhanallah saya temui satu orang di Irian, pengusaha turunan Bugis, yang mungkin saya temuin sekitar 10, 10 tahun yang lalu lah, ya tahun 2003, ya, 2004 pertama kali saya ke Irian waktu itu. Saya cerita tentang materi ini kemudian dia cerita sama saya. Dia bilang, Ustadz, saya ini waktu datang ke Irian tahun lalu, dua tahun lalu dia bilang, saya nggak ada modal apa-apa, modal dengkul, nggak ada uang. Ngojek, ngantar motor, orang, kerja, angkat-angkat barangnya orang. Sampai satu tahun saya punya modal, 60 juta modal saya. Saya punya rumah dari kayu, kebetulan saya diunjang makan di rumah dia. Ini rumah ini seperti ini, rumah kayu dia bilang. Saya makan di sini, saya tinggal sampai modal saya beri 60 eh, juta. Tiba-tiba satu malam kebakaran. Gak tahu dari mana dia bilang, kebakaran semua. Yang bisa selamat cuma saya, istri saya sama anak saya. Semua barang dagangan habis. Rumah semuanya habis, 60 juta itu habis semuanya. Padahal itu besar sekali buat saya, dia bilang. Tapi apa yang Ustaz ceritakan itu, dia bilang, saya belum dengar tapi saya langsung lakukan pada saat itu. Saya bilang kalau saya nyesal percuma, gak ada gunanya. Sudahlah. Lalu dia bilang saya berdoa ya Allah mudah-mudahan kalau memang ada uang haram situ ya apa namanya gantikanlah dengan yang halal. Dia bilang saya terus langsung berusaha setelah itu ikhtiar lagi dalam satu tahun Ustaz. Ini rumah yang Ustaz lihat sekarang ini rumah dulu yang terbakar. Saya udah bisa bangun, bahkan saya bisa beli tanah di sebelah dua petak lagi, saya kontrakin sekarang. Semua modal dagangan saya kembali dalam setahun, saya tinggal ikhtiar. Ternyata Allah ingin menguji saya pada saat itu dan saya coba lalui. Dan dia lalui dengan kalimat Alhamdulillah. Bukan dia lalui dengan kesabaran saja. Dia terima, dia mengatakan Alhamdulillah. Ini penting sekali, tingkatan tertinggi. Adalah orang-orang yang memang jelas dia bersyukuri semua keadaan. Ingat, kalau kita diberikan nikmat, lihat orang yang di bawah kita. Kalau kita diberikan cobaan, lihat orang yang di atas kita. Itu kaidah pentingnya. Kalau kita diberikan motor, jangan lihat orang yang punya mobil, kita tidak akan bersyukur. Tapi lihat orang yang masih jalan kaki atau pakai sepeda. Kita jalan kaki pun tidak punya kendaraan, ada orang yang kakinya pincang, kakinya nggak ada, kita masih pakai kaki, masih ada dan seterusnya. Lihat orang yang dibawa terus. Kata Nabi SAW, kalau Allah berikan nikmat kalian, lihat orang yang dibawa kalian akan membuat kalian bersyukur. Karena syukur password bertambah, gitu kan? Maka harus sampai ke situ dulu. Dan ya kalau kita diberikan cobaan lihat orang yang lebih berat, kita bangun tidur flu, ada orang di luar sana flu dan demam. Kita flu dan demam, lihat orang yang flu, demam dan rematik. Kita flu, demam, rematik, ada orang flu, demam, rematik, stroke lagi gitu kan. Kita stroke berkumpul semua, ada orang meninggal, lebih berat. Gitu kan. Nah, memang kehidupan dunia begitu, itu kaidahnya. Yang terakhir, yang keempat adalah punya persiapan untuk menghadapi hari kematian. Ini potongan terakhir dari masalah takwa. Saya pernah teman-teman sekalian mengadakan pelatihan di kota Makassar waktu itu. <clears throat> pelatihan itu tentang masalah kematian. Setelah dua jam, ya, dua jam saya membahas masalah kematian waktu itu. Kemudian saya minta panitia-panitia tolong siapin baju eh, kain kafan, menyan-menyannya orang mati, gerandahnya, dan di sebelah masjid galikan saya liang lahat. Baik Ustaz, dilakukanlah sama panitianya. Setelah dua jam saya ceramah, gitu kan? Kemudian saya bilang, Bapak Ibu sekalian, kebetulan Ibu itu di lantai dua ada panitianya sendiri perempuan, sudah kami atur sebelumnya. Saya bilang, Bapak Ibu sekalian, saya ada pelatihan. Siapa yang mau ikut, coba-coba jadi jenazah lima menit. Lima menit saja saya minta, nggak lebih dari itu. Ada yang angkat tangan, saya Ustaz. Kebetulan bapak ini tukang batu, adiknya dia kembar, Selalu hadir di pengajian saya. Jadi diajak kakaknya ikut. Gitu. Saya Ustaz mau coba. Baik silakan. Tapi ingat, nanti bapak begitu naik di sini di atas meja yang disiapin panitia ada kain kafan sudah ditebar. Tidur baring di sini tutup matanya. Lalu pasrahkan, jangan jangan bantah, jangan ngomong jangan apa. Biarkan panitia bergerak, membungkus kain kafan segala, insya Allah aman. Ya. Saya bilang gitu, kemudian renungi semua apa yang saya ucapkan. Dia bilang baik Ustaz. Naik kita di meja, Begitu yang ada semeja, meja, subhanallah, panitia sudah mulai menggulung kain kafan itu. Begitu diletakkan di tubuhnya, ini bapaknya sudah tutup mata. Tersentuh pipinya, nangis luar biasa dia. Nangis terisak-isak bapak ini. Terus saya bilang, Pak, bayangkan sekarang, hirup hirup di masjid ini. Saya bilang gitu. Orang ketawa, orang ngomong. Kebetulan anak adik dia yang kembar, yang sering ikut pengajian saya, di sebelah kakaknya, di sebelah meja itu dan membayangkan kalau kakaknya meninggal benar. Adiknya menangis, adiknya yang kembar ini menangis, yang murid saya. Kemudian si uh, si bapak ini mendengarkan tangisan. Saya bilang ini adik anda lagi menangis. Membayangkan anda meninggal dunia. Bayangkan semua hirup-hirup di masjid ini adalah suara di rumah anda pada saat anda meninggal. Anda bahkan tidak bisa protes mengatakan jangan ribut. Atau panitia meletakkan tangan kiri di tangan kanan di atas tangan kiri di dada nggak bisa protes. Ini sekarang kapas ditaruh sedikit minyak. Ini bau-bau yang memang sudah usus untuk orang mati. Renungi. Ya. Kami letakkan sedikit saja di kapas, ditaruh di dekat hidungnya, di dekat kupingnya. Inilah baunya. Lalu saya bilang, bayangkan sekarang semua peluang amal saleh yang Anda punya kesempatan mengerjakan, Anda tidak kerjakan. Bayangkan semuanya. Ada kesempatan puasa, nggak mau puasa, kesempatan sholat nggak mau sholat, kesempatan sholat, nggak mau sholat, kesem semua disia-siain. Dan Anda memerlukan satu pahala sekarang untuk masuk ke surga. Bayangkan sebaliknya, Berapa banyak peluang dosa yang Anda tidak sia-siakan. Semua diiakan. Ada kesempatan zina-zina, kesempatan bohong-bohong, kesempatan riba-riba, semua dikerjakan. Dan Anda tidak sempat taubat, sekarang Allah akan hukum Anda. Allah akan hukum, sekarang akan dihukum. Setelah itu dia menangis. Ya. Kemudian e, jemaah juga ada yang beberapa yang sempat menangis waktu itu. Lalu saya bilang, panitia tolong bantu angkat bapak ini naikkan ke geranda. Diangkatlah. Saya bilang, bapak tetap tutup mata, renungi, bayangkan kalau tangan-tangan panitia ini adalah tangan-tangan memang orang yang sedang mengurus jenazah Anda. Sebentar lagi Anda akan kami letakkan di geranda dan resapi tubuh Anda tersentuh dengan besi-besi stainless memang yang dibuat itu, itu bukan dari kayu. Ini gerandanya. Naik dari situ lalu saya sambil bilang silakan panitia bawa ke tiang lahat di sebelah masjid. Saya sambil ikutin pakai mic saya bilang, "Pak, ini detik-detik terakhir Anda bersama kami. Bayangkan semua ini rumah Anda akan Anda tinggalkan, kendaraan akan Anda tinggalkan, semua akan ditinggalkan nih." Tiba di sebelah liang lahat, itu ada beberapa jemaah yang sempat lihat dari jendela masjid, ada juga yang ikut keluar. Kemudian saya turun ke liang lahatnya, saya buatin gumpalan tanah. Ya ini sunnah Nabi SAW lalu diletakkan, lalu diturunkan. Saya bilang, Bapak jangan buka mata, sekarang jasadnya Bapak akan kami turunkan liang lahat. Diturunkan oleh panitia, kemudian ditaruh, lalu diletakkan kepalanya di tanah itu memang. Lalu saya keluar, panitia keluar, ditutup dengan kain. Saya bilang, Pak sekarang buka matanya. Inilah rumah Anda sekarang. Satu kali dua meter. Mau rumahnya seribu kali seribu meter tetap ini terakhirnya. Tanah ini. Dan hanya anda dengan amal anda sekarang. Gak ada lagi. Kerabat, harta semua akan pulang nih. Setelah itu saya bilang panitia sudah angkat setelah mungkin hitungan satu menit. Ini ini durasi kurang dari lima menit ya. Proses ini kurang dari lima menit. Seperti saya jelaskan cuma dua menit setengah. Ini luar biasa. Selesai, saya bilang Pak keluar. Begitu dia keluar jemaah sekalian, sempoyongan Bapak itu. Kemudian masuk ke masjid, saya kasih mic. Pak, tolong ceritain ke jamaah bagaimana rasanya jadi jenazah lima menit. Itu dia pegang mic gemetar. Ustaz saya tobat Ustaz, saya durhaka sama orang tua, saya nggak sholat, saya begini. Ini ceritain keburukan-keburukan dia, itu kan seperti depannya tidak ada orang. Orang jemaah ini ribuan orang yang hadir. Itu dia gemetar ketakutan. Dia terus ucapin banyak orang yang menangis membayangkan juga dirinya gitu. Selesai bapak ini saya suruh siapa lagi yang kedua, siapa lagi yang ketiga sampai lima orang yang coba waktu itu. Selesai langsung saya tutup pengajian, saya bilang, Bapak Ibu sekalian, ada ibu-ibu yang coba di atas sampai pingsan. Terus saya bilang, Bapak Ibu sekalian, ini cuma praktek pelatihan. Satu waktu demi Allah Anda akan dibungkus kain kafan dan tidak kembali lagi. Sekarang masih bisa kembali. Jangan tunggu penyesalan pada saat itu. Perbanyak amal soleh. Jangan terpengaruh dengan lisan-lisannya syaitan yang selalu mengatakan kamu alim ya, kamu begini ya. Iya, jawab, tidak usah ragu. Ini baru dibilang kamu alim ya, cabut kopiannya ganti jilbabnya, kembali lagi ke masa jahiliyahnya. Subhanallah, lisannya dia cuma pujian dan ancaman orang itu, ejekan orang cuma sepanjang lidahnya. Kalau dia bilang kamu hebat ya, kamu kaya ya, kamu pintar ya, cuma sepanjang lidah, jangan gila-gila dengan pujian dunia itu. Dan juga kalau dia hardik kita, kamu jelek, kamu begini, cuma sepanjang lidahnya, nggak lebih dari itu, nggak usah khawatir. Itu nggak nusuk badan kita kok, gitu kan? Jadi nggak usah terlalu terpengaruh dengan ini. Nah, kita berubah berubah, memang harusnya begitu. Karena mati akan datang jemaah sekalian. Ingat, orang seperti saya dan teman-teman da'i yang lain, kami ini mungkin Allah jadikan, bukan cuma mungkin, memang Allah jadikan penyebab informasi dari Allah sampai kepada Anda semua. Maka harus jadikan sebagai pegangan. Karena manusia yang pintar, manusia yang mau mengubah dirinya menjadi lebih baik dan bukan menjadi lebih buruk. Ingat, orang kalau jadi lebih baik, maka pasti akan lebih baik hidupnya. Saya tutup dengan perkataan saya. Saya pernah Sering sebenarnya saya telepon-teleponan sama teman dekat saya di Saudi. Namanya Dr. Hussein. Teman dekat saya di Madinah. Sekarang beliau dokter dan beliau dosen di kampus kami di Madinah. Subhanallah, berapa saat gitu kalau dia telepon atau saya telepon sering ngobrol-ngobrol dan saya pernah bilang, akhi daripada kita ngobrol hal-hal yang umum, lebih baik kita saling menasihatin Satu waktu saya telepon langsung dia bilang, Khalid, ente aja yang mulai nasihat. Kamu yang mulai nasihat. Saya bilang, baiklah, saya yang nasihatin. Saya bilang begini, akhi, Siapa orang yang paling antum kagumi, yang paling anta kagumi di Saudi, yang paling kamu kagumi di Saudi siapa? Yang kamu anggap orang itu di dunia sukses, di dunia dapat semua masalah yang dia inginkan, apa yang dia inginkan, di akhirat kamu sudah yakin dia masuk surga. Dia sempat bilang Syekh Bimbas. Dia bilang sama saya Syekh Bimbas. Syekh Bimbas ini seorang mufti di Saudi, orangnya Masya Allah, kaya raya, setiap setiap hari itu Syekh Bimbas kerjanya di rumahnya, ini salah satu kebaikannya ya itu di rumahnya ada tempat di skat gitu kan dipasang AC itu dibuat makanan untuk 600 orang di siang hari makan gratis malam 600 orang tiap hari 1200 orang gratis sampai tukang sampah tukang sabu jalan sudah tahu ini rumah ada makan gratis rumahnya beliau itu dari sekian banyak kebaikan yang beliau lakukan dan tersebar semua setelah beliau meninggal dunia subhanallah yang jelas dia bilang saya Bimbas kenapa Syekh Bimbas ini karena orang alim kaya raya di dunia ilmunya menyebar dan pastilah dengan kebaikan itu kita tahu dengan keyakinan kita di akhirat akan masuk surga, gitu kan? Dia bilang si Bimbas, saya bilang baik. Menurut kamu sekarang si Bimbas sudah masuk surga, kira-kira masuk surga? Dia bilang iya. Ini yang kita percaya. Ya dari dari sunnah Nabi orang kalau beriman beramal saya masuk surga. Baiklah. Saya bilang akhi, ini nasihat saya dan ini nasihat saya juga untuk jemaah semua. Saya bilang akhi, Syekh Bimbas sudah meninggal dan dia dapat apa yang sudah dia lakukan. Apa yang kamu sangka insya Allah dia dapat tuh ilmunya sudah nyebar, dia sudah berikan makan orang banyak, ilmu, eh, dia juga sekarang sudah insya Allah sudah masuk surga. Artinya di Allah SWT targetkan hidupnya masuk surga sudah, tinggal melalui alam barzah, nanti di akhirat masuk surga. Itu Syekh bin Bas, sudah dapat apa yang dia, apa yang kamu katakan sudah benar didapat. Tapi yang penting adalah jadikan dirimu seperti bimbas sebelum kau meninggal. Artinya kesempatan sekarang mumpung hidup, cari orang soleh yang pasti kalau orang sebutin namanya orang harum tuh namanya. Cari di, jadikan diri kita seperti dia. Jangan kita meninggal teman-teman sekarang orang malah bersyukur kalau kita meninggal. Gitu. Kan? Ada orang subhanallah meninggal orang bilang alhamdulillah dia mati. Gitu kan. Luar biasa. Gitu. Kita mau kalau kita meninggal orang bilang oh masya Allah tuh orang saleh. Oh masya Allah dia dulu pernah begini. Lalu terlukil kisah-kisah. Subhanallah orang yang ikhlas dalam hidupnya itu cirinya kata ulama. Kalau dia meninggal kisah tentang dirinya banyak dinukil nanti. Setelah dia meninggal, itu makin nyebar. Seperti kisah tadi, banyak kisah-kisah orang-orang soleh yang kita sebutkan. Itu dari tahun berapa, gitu kan? Sudah lama. Tapi Allah nukil jadi pelajaran, jadi pelajaran, jadi, jadi amal jariah buat mereka. Karena keikhlasannya. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang kalau kita di dunia berhasil, di akhirat juga kita mendapatkan berhasil. Tolok ukurnya kalau meninggal orang bisa menilai, oh ini baik atau buruk, kan gitu. Itu patokannya. Inilah kurang lebih ketakuan yang kita bahas teman-teman sekalian, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang atau menjelaskan kepada kita tentang ciri orang yang takwa hanya takut kepada Allah tidak takut kecuali kepada Allah dan menikmati yang halal tinggalkan yang haram beribadah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Selalu bersyukur dalam segala keadaan. Ada musibah atau ada cobaan. Dan yang terakhir selalu mengingat kematian sebagai hal yang harus dia laluin. Sebagian ulama salaf sampai menggali liang lahat di belakang rumahnya. Mereka sampai tiap malam masuk di liang lahat itu. Cuma berapa menit? Masuk, kemudian dia keluar lagi. Gara-gara itu nggak pernah ketinggalan sholat tahajud. Jadi mereka bermuhasabah untuk diri mereka sendiri. Saya tutup dengan kisah terakhir, ya, karena ini kalau tidak salah jam 3 kurang 15 harus diberhentikan pengajiannya ya. Jadi kita masih ada waktu lima menit. Ada kisah tentang kesimpulan dari semua apa yang kita bahas ini. Bagaimana orang kalau bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan bertakwa ini artinya takut, bergantung, yakin kepada Allah. Allah akan berikan balasan-balasan yang banyak sekali. Kisah seorang anak muda dengan batu zamrudnya. Kalau ada yang pernah dengar ya anggaplah ini review. Kalau belum pernah dengar insya Allah menambah keimanan. Gitu kan. Ada seorang anak muda di Mekah, kisahnya. Anak muda ini di zaman dulu tabi'in. Rajin ibadah, Masya Allah. Ahli ibadah. Habis sholat dulu di masjid haram, dia keluar dari masjid. Di halaman masjid dia temukan ada kantong. Kantong itu kain berwarna biru. <clears throat> dia lihat, kemudian diambil sama dia, dibuka. Ternyata dalamnya ada batu zamrud, warnanya biru dan bagus. Batu zamrud mahal. Dan cukup besar batu itu. Maka sunnah Nabi SAW kalau kita temukan sesuatu iklankan, gitu kan? Kalau sudah diiklankan setahun tidak ada yang ngaku baru bisa jadi hak milik kita. Orang ini berdiri di atas batu teriak, wahai penduduk Mekah, saya menemukan ini nih, kantong. Siapa pemiliknya? Gak ada orang nyaut. Padahal di situ banyak pedagang-pedagang tuh. Ini luar biasa, kita juga bisa tahu bagaimana keimanan pada saat itu ya. Di Indonesia nggak usah diiklanin, udah hilang gitu kan. Ini diiklankan tidak ada yang mengaku. Dua kali dia teriak, wahai penduduk Mekah, saya temukan kantong, siapa pemiliknya? Gak ada yang nyaut. Tiga kali, sampai sepuluh kali diiklankan sama dia. Nggak ada yang datang mengaku. Lalu dia bilang, wahai penduduk Mekah, kan ini orang-orang sekitar itu tahu dia, dia tinggal dekat masjid dan rumahnya dia sering ke masjid. Jadi orang tahu kenal dia. Maka dia bilang, kalian tahu rumah saya, kalau ada yang nanya kantong yang hilang, tunjukkan rumah saya. Ini waktu duhur. Subhanallah, menjelang waktu asar, hampir waktu sholat asar, ada satu kakek-kakek datang, kemudian naik di batu yang sama tuh. Teriak pada penduduk Mekah, wahai penduduk Mekah, adakah yang menemukan kantong saya? Kalau ada yang temukan kantong saya, saya akan berikan hadiah 500 dirham. Banyak sekali. Ini bisa belasan juta kalau sekarang, mungkin puluhan juta. Maka ada dua kali, satu kali belum ada yang nyaut, dua kali, tiga kali dia sampaikan ada yang temukan kantong saya, saya kasih 500 dirham, Gak ada yang mengaku sampai ada yang datang. Satu pedagang bilang, tadi waktu habis sholat duhur ada si fulan Penduduk Mekah sini mengaku mengiklankan berapa kali temuin kantong. Rumahnya di sana. Silakan Anda ke sana. Pergilah dia ke sana. Pas tiba ke sana, diketuk rumahnya, lalu dia salaman sama anak muda itu, lalu dia tanya, apa kau temukan kantong? Ya, anak muda bilang, iya. Anak mudanya juga jeli, dia tanya, apa ciri-cirinya? Katalah, orang tua itu kantongnya begini, batunya begini, setelah itu ternyata betul. Anak muda ini nggak tahu nih kalau dijanjikan lima ratus dirham. Dia kasih, ini silahkan. Allah sudah ya, kembalikan kepada anda amanahnya. Ini kebetulan saya temukan. Orang tua ini pikir anak muda ini tahu. Dia pun mengeluarkan 500 dirham dikasih. Anak muda itu bilang, apa ini? Dia bilang, ini balasan. Kamu kan menemukan kantong saya. Saya sudah lihat mau kasih. Kata anak muda itu tidak. Saya hanya kembalikan karena Allah. Gak ada urusan ini sama saya, masalah uang. Dia bilang, pokoknya ambil. Saya sudah kasih. Anak muda ini bilang, tidak. Kata orang tuanya dia cerita. Anak muda itu saya pertama kali temuin dalam hidup saya seperti itu. Imannya luar biasa. Gak mau terima balasan. Gak mau. Pokoknya ini karena Allah ya sudahlah. Gitu kan. Sudah selesai. Kata orang tua ini saya keluar dari rumahnya, saya tidak tahu apa-apa. Ringkas cerita, tiga bulan setelah itu, anak muda ini tiba-tiba merasa di Mekah agak sedikit himpit ekonomi, dan dia ingin keluar dari kota Mekah. Keluarlah dia ke Jeddah, sekarang Jeddah ada pelabuhan dari zaman Umar bin Khattab, sudah ada dulu ya. Maka bahkan dari zaman Quraisy Umar bin Khattab berkembang. Maka orang muda ini ke sana naik kapal, ingin merantau lah, cari rezeki nanti kembali ke Mekah. Di tengah lautan, kapalnya dihantam dengan ombak yang besar sampai hancur. Dan anak muda ini pun sempat selamat karena bertahan di atas satu papan pecahan kapal. Dia bangun menjelang subuh, terdampar di sebuah pulau. Waktu dia bangun dia lihat sudah menjelang subuh dan ada di pinggir pantai itu ada masjid. Masjid ini sudah kotor, ada berlawak-lawak gitu. Dia pun bangun dalam kondisi tubuhnya lemas dan juga dia basah semua. Tapi dia sudah dekat subuh. Dia masuk masjid tidak ada orang. Dibersihinlah masjid itu sama dia. Kemudian pas masuk waktu subuh zaman dulu orang bisa lihat dari cahaya langit gitu kan, cahaya matahari. Maka dia pun azan. Waktu dia azan, masyarakat sekitar masjid datang. Dia dia bahasa baunya ditanya, kamu ini siapa? Dia bilang, saya musafir. Gitu kan? Dan saya ter, terlantar, kapal saya tenggelam, saya terdampar. Dikasih dia baju, kemudian dia disuruh jadi imam. Lalu dia imam sholat, suaranya bagus. Memang ini orang penuntut ilmu anak muda nih. Ada hafalannya beberapa surah Al-Quran. Ringkas cerita tinggal ada tiga bulan di pulau itu. Karena masyarakat itu bilang, maukah kau jadi imam sini? Karena imam kami sudah meninggal dunia. Ya. Tiga bulan yang lalu dia meninggal. Katanya baiklah, saya tinggal di sini, tinggal. Setelah tiga bulan di situ, masyarakat masyarakat kampung itu bilang, wahai anak muda, kami merasa cocok dengan kamu, kami ingin menikahkan kamu sama uh, anak gadis di kampung ini, kamu mau nggak? Dia bilang, iya boleh nggak apa-apa. Lalu dipanggillah anak perempuan yang menurut masyarakat kampung itu yang paling terbaik, anak perempuan yang paling terbaik, datang bercadar, Begitu datang ke dalam masjid, di, di ini anak muda di mihrab, perempuan dulu di depannya untuk dilihat wajahnya. Tiba-tiba laki-laki ini kaget si anak muda ini karena di leher perempuan itu ternyata ada kalung, ada batu zamrudnya, gitu kan. Dan dia lihat ini batu persis seperti batu yang dia temukan beberapa bulan lalu di Mekah. Maka dia lihat terus perbatu itu. Maka masyarakat itu bilang, hai anak muda, kau zalimi perempuan ini. Kami datangkan untuk kamu lihat wajahnya, bukan permatanya. Gitu. kan? Maka dia bilang, saya punya kisah dengan batu ini, kata anak muda itu. Batu itu begini, begini, ceritain. Ini cerita enam bulan lalu nih. Karena kan dia tiga bulan setelah pisah sama orang tua itu dan tiga bulan tinggal di pulau sudah enam bulan. Enam bulan lalu saya pernah temukan kain ini diceritain sama dia kain saya ketemu orang tua. Begitu dia bilang orang tua, masyarakat satu masjid semuanya takbir. Allahu Akbar. Kaget dia, kenapa kalian bertakbir? Kata mereka, apa kamu tahu siapa orang tua itu? Yang kamu kembalikan, yang kamu tidak mau ambil dirham dan kau ambil kembalikan batu permatanya. Dia bilang, saya tidak tahu kata murid. Kata mereka, itu ayahnya anak perempuan nih. Ayahnya anak perempuan ini. Dan dia adalah pimpinan kami di pulau ini. Dialah imam masjid kami yang sudah meninggal. Dan dia waktu pulang dari Mekah, dia menceritakan kepada kami tentang kebaikan kamu. Dan dia sempat berdoa sebelum meninggal. Dia bilang, ya Allah jadikanlah anak muda di Mekah itu jodoh anak saya. Gitu kan. Maka akhirnya menikah. Gitu kan? Menikah. Setelah menikah anak muda ini cerita. Dia bilang, maka saya waktu menikah sama istri saya. Maka saya sama istri saya jadi pemilik batu itu, permata itu. Tiga bulan setelah menikah, dia bilang istri saya meninggal. Maka saya menjadi pewaris satu-satunya batu zamrud. Batu yang tadi dia kembalikan karena Allah, Allah jadikan dengan caranya menjadi haknya dia. Subhanallah. Jauh naik kapal segala sampai ke sana ini jadi haknya dia. Begitulah orang kalau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan mohon maaf saya tidak buka pertanyaan karena memang saya selalu berharap kalau acara seperti ini Kecuali kalau kajian-kajian umum itu untuk tidak ada pertanyaan supaya teman-teman pulang dalam kondisi membawa ilmunya. Karena biasa pertanyaan itu mengacukan informasi yang sudah didapatkan. Apalagi kalau bertanya nanti kemana-mana tentang bank konvensional, asuransi dan segala-galanya, itu akan kemana-mana. Dan saya saya sarankan teman-teman kalau mau hadir pengajian saya hari Rabu malam di Blok M Square, setiap Rabu malam itu malam Kamis antara maghrib isya Habis itu materi, habis isya langsung masuk ke tanya jawab. Bahasanya kitab dosa-dosa besar, jadi gitu kan itu di sana ada. Dan juga ada kajian saya di web cukup banyak alamat-alamat bisa dilihat di sana. Insya Allah bisa diikutin. Dan besok juga kita ada tablik akbar. Silakan hadir di Blok M Square jam 9 pagi sampai selesai duhur. Tentang Abdurrahman ibn Auf, sahabat Nabi yang mulia. Kita akan bahas tentang kehidupan beliau dan ini adalah serial sahabat yang ke-8. Setelah kita bahas Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair. Dan ini yang ketujuh maaf, Abdurrahman ibn Auf. Kita membahas Abdurrahman dan ini insya Allah juga akan dilakukan setiap bulannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat. Semoga semua dosa yang pernah kita lakukan, baik mata kita, lisan kita, ya, eh, tangan, kemaluan dan lain kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti menjadi pahala dan semoga semua orang yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang terlilit utang dilunasi utangnya, yang belum dapat hidayah dimudahkan untuk mendapatkan hidayah, yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkan dan semoga seluruh muslimin di seluruh pelosok bumi di Palestina, di Syria, di Yaman di Irak, di Myanmar, di dimanapun mereka berada, Allah berikan kemenangan dan mengokohkan kaki-kaki mereka, mengikhlaskan niat-niat mereka dan memuliakan Islam dengan tangan-tangan mereka dan Allah partisipasikan kita bersama mereka baik dengan doa, dengan harta dan jiwa kita dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisab sebagaimana ia satukan kita di masjid yang mulia ini. Kalau benar dari ya Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.